الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال rekan-rekan semua karena kita sama-sama masih muda ya Mas Rasid ya, iya. ya. kita tipis kok usianya. Ya, kita masih tipis ya. Jadi kita sapanya teman-teman ya. Teman-teman semua yang cintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berjuta kenikmatan kepada kita semua sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih dalam keadaan Islam kita juga masih bisa merasakan nikmat kesehatan dan juga kesempatan karena betapa banyak ada orang di pagi hari ini yang sehat tapi tidak sempat yang sempat tapi tidak sehat sehingga berhalangan untuk hadir di majelis kebaikan semisal yang kita adakan di Masjid Agung Syuhada pada kesempatan pagi hari ini. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan dan semoga kita senantiasa menjadi hambanya yang bersyukur. Tak lupa pula marilah salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah kita suri tauladan dan yang paling baik bagi kita semua yang mengajarkan kepada kita bagaimana untuk mengelola cinta ya baik teman-teman semua dan juga sobat muslim pendengar radio muslim dimanapun anda berada pada kesempatan pagi hari ini kita akan bicara tentang cinta ya kita akan bicara tentang cinta. Kalau kita bicara tentang cinta, cinta itu tentu punya hakikat. Bahkan dengan cinta bisa membuat orang yang tadinya loyo dan lemah tiba-tiba menjadi semangat. Karena cinta yang jauh jadi dekat. Karena cinta yang dekat jadi semakin merapat. Yang berat jadi tidak berat. Bahkan karena cinta, gula jawa itu rasanya bisa jadi coklat. Iya, Cinta bisa dialami oleh siapa saja, tidak kenal usia. Termasuk juga anak-anak SMA juga pasti akan merasakan cinta. Bicara tentang cinta yang melibatkan anak-anak SMA, kita mengambil sebuah tema, kisah kasih di sekolah. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita sudah dibersamai oleh Al Ustadz Sulaiman Rashid Hafidullah Ta'ala yang insya Allah juga pernah SMA ya Ustadz ya. Insya Allah pernah SMA, belum lama juga. Kalau saya sekitar 8 tahun yang lalu, <clears throat> Ustaz terusin mungkin tidak jauh beda. ya 11 tahun yang lalu. 11 tahun ya, Masya Allah. 11 tahun, mungkin teman-teman semua 11 tahun yang lalu masih TK ya? Masih TK? Masih Sudah main Tamagotchi ya? paling Masih main Tamagotchi. <laughs> masih main Tamagotchi ya. <laughs> saya jadi ingat ya Ustaz ya, Masya Allah. Nah, kita akan bicara tentang cinta dan kisah kasih di sekolah beserta dengan segala pernak-perniknya. Oleh karenanya, siapkan telinganya baik-baik, siapkan hatinya baik-baik, tapi jangan sampai dibawa ke perasaan ya. Kata anak zaman sekarang baper ya. Karena hari ini kita akan dapat faedah yang berlimpah Insya insyaallah taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi acara kita ini, memudahkan kita dalam setiap kebaikan dan memberikan kita taufik senantiasa. Amin. Ya. Amin. Uh, Alhamdulillah Ustadz Sulaiman Rashid sudah di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu kabarnya. Gimana Ustadz? Sudah siap ya? Siap-siap. Siap insyaallah. Baik. Ini Ustadz Sulaiman Rashid akan berbagi faedah kepada kita dalam talk show Kisah Kasih di Sekolah yang mana acara hari ini diadakan oleh Majid R ya, sebuah komunitas yang biasanya fokus dan perhatian untuk anak-anak SMA di Kota Yogyakarta ya. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah. E, bicara tentang cinta nih Ustaz Rashid ya. Kita langsung memulai pembicaraan saja. Karena sepertinya wajah-wajahnya wajah-wajah yang memang penuh dengan rasa penasaran ya. Sebenarnya kisah kasih di sekolah itu seperti apa dan bagaimana kita menyikapinya. Nah, Ustaz Rashid, ini saya mau tanya nih Ustaz Rashid ya. Katanya cinta itu fitrah. Terus salah nggak sih kalau saya ini jatuh cinta misalnya? <clears throat> saya pakai saya, saya pakai kata ganti saya. Soalnya kita kan masih sama-sama muda ya. Pernah merasakan jatuh cinta? Nggak pernah. Mas, <laughs> gimana ini Ustaz? Enggak pernah jatuh cinta ini gimana Ustaz? Iya, nggak masalah. Yang penting jatuh cintanya lawan jenis ya. Jangan sampai jatuh cinta sama jenis ya. Nanti beda tema kajian kita. Terus gimana Ustaz? E, tentang cinta itu fitrah, salahkah jika seseorang itu jatuh cinta? Apalagi anak SMA, gimana Ustaz? Iya, bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Eh, rekan-rekan semua yang kami muliakan, adik-adik yang saya cintai. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Kak Erlan, saya mohon maaf sebelumnya. Mungkin ketika Anda membaca publikasi kisah kasih di sekolah. Wah, ini yang hadir mesti krisis. Ternyata yang mau saya. Ya kalau yang hadir krisis Anda pada lari. Kenapa? Bangkit dari kubur. Tapi Alhamdulillah kita berkumpul pada satu kesempatan berbahagia ini membahas tentang cinta. Dan pertanyaan adalah cinta itu fitrah, betul. Yang salah apa? Cinta itu fitri. Ah itu salah. Kalau cinta itu fitrah itu benar. Lalu salahkah kalau saya jatuh cinta? Sebelum saya menjawab, saya mau tanya, cinta itu anugerah atau enggak? Anugerah. Cinta itu nikmat nggak? Nikmat yang namanya anugerah, yang namanya nikmat datang dari mana? Allah. Maka orang yang melarang jatuh cinta sesungguhnya dia menentang Allah. Jatuh cinta itu fitrah manusia. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran. Eh, yang mau mencatat silakan ya. Allah berfirman dalam Al-Quran. Zuyyana lin-nasi hubbu syahawati minan nisa dihiasi manusia itu hobi syahwat, cinta dengan nisa, perempuan. Sebaliknya bukan berarti kalau begitu Ustaz, laki-laki saja yang dihiasi cinta dengan perempuan. Enggak, sebaliknya juga wanita pun dihiasi cinta kepada laki-laki. Itu fitrah. Ya, jadi e, cinta adalah anugerah dari Allah, tidak tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Yang bertentangan seperti apa? Nanti di poin-poin berikutnya akan kita bahas insyaallah taala. Wah ya. Mukadimah yang sangat menarik tentang fitrah ketika jatuh cinta. Berarti ini sekarang kita sudah masuk pukul 9.31 waktu Indonesia bagian merenung. Berarti sebentar lagi kita akan mencatat faedah-faedah yang semakin menarik ya, insyaallah nih Ustaz. Pertanyaan berikutnya ini Ustaz. Kalau memang cinta itu fitrah dan tidak salah kalau kita jatuh cinta. Terus biasanya dari mana sih Ustaz munculnya rasa jatuh cinta. Kata orang-orang dari mata turun ke hati itu benar ya Ustaz? Ya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Nah, dari mana munculnya cinta? Sebenarnya kalau kita perhatikan zaman sekarang yang begitu besar musibahnya, munculnya perasaan cinta seseorang kepada lawan jenisnya. Zaman sekarang Penyebab terbesarnya adalah ketika para wanitanya, mohon maaf, tidak menjaga auratnya dengan baik. Ketika aurat telah terbuka, mohon maaf ya, Anda kalau keluar ke jalanan, Jogja paling banyak warung apa? Katanya gudeg. Saya bilang enggak. Jogja paling banyak warung KFC. Sensor ya. <laughs> Enggak masuk sponsor sebenarnya. Enggak masuk sponsor, enggak iya. mengapa berarti. Isinya KFC apa? Paha ayam, dada ayam. Dan ketika Anda keluar dari sini atau Anda berangkat dari rumah masing-masing, itu sepanjang jalan Anda temui. Ketika Anda di sekolah, aurat yang terbuka memancing interaksi Memancing komunikasi. Nah, komunikasi yang terlalu sering inilah yang akan memancing benih, bukan memancing ya, yang akan menumbuhkan benih-benih cinta yang sebenarnya tadi nggak mau tumbuh. Benih-benih cinta kita sudah ada masing-masing, tadi nggak mau tumbuh. Namun karena sering melihat aurat yang terbuka, sering berkomunikasi dengan akhwat yang eh, wanita yang auratnya terbuka, lama kelamaan benih-benih cinta ini akan muncul. Makanya saya nasihatkan kepada para wanita terutama ya, ketika Anda berhijab, bukan hanya menghijabi pakaian. Itu satu aspek saja. Hijab dalam hal pakaian, that is one another side. Itu hanya satu sisi. Ya. Tidak membentuk lekukan badan, kemudian tidak berwarna yang mencolok. Subhanallah ya, saya itu pusing kepala saya kalau lihat wah, jilbabnya merah. Hmm, Bajunya kuning, roknya hijau. Oh, ini akhwat atau Bang nih. Jadi warna yang memancing laki-laki untuk melirik. Ya. Ah, ganti warna besoknya. Apa? Jilbabnya pink, gamisnya pink, roknya pink, sepatu pink, tas pink, motornya dikasih list pink. Kayak es krim strawberry. Jadi jangan menggunakan warna-warna yang menarik perhatian lawan jenis. Ini sisi aspek pertama, hijab dalam hal pakaian. Ada sisi yang berikutnya yang sering dilalaikan oleh para wanita. Hijab dalam hal sound. How you speak. Bagaimana Anda berbicara. Ini mohon maaf, karena saya juga sering dihubungi panitia uh, kajian di tempat-tempat yang lain. Yang menghubungi itu akhwat, saya lemes. Saya aja yang udah nikah, Ketika yang menghubungi itu akhwat, saya lemas mas. Apalagi anda masih jomblo, ngenes lagi. Tentunya kan lebih berat. Ah, maka kepada para akhwat yang alhamdulillah kami ucapkan barakallahu fiik yang sudah menggunakan hijab, berjilbab, ya kan, menutup uh, jilbabnya sampai menutup bagian dada. Anda masuk ke tahap berikutnya, next level Bukan hanya move on, tapi kita move up. Move on itu cuma pindah geser aja. Anda move up, pindah ke level yang lebih tinggi. Setelah menghijabi pakaian, hijabi suaranya. Adalah percuma kalau udah berjilbab eh, lebar. Tapi cara berbicaranya kepada ikhwan, Masya Allah. Eh akhi, pinjam metonya boleh nggak? Aduh, butuh banget nih, please. Aduh, ini ikhwan mana yang nggak rontok? Rontok nggak mas kalau digituin? Kan beda ceritanya kalau Anda minjem ada akhwat minjem laptop tapi passwordnya bukan namamu. Iya. Minjem laptop. Cuma bilangnya gini, "Akhi, pinjam laptop." Oh iya, uh untuk apa? Gajian tugas. Pinjam ya. Anda gimana? Kesannya gimana? Ih, jutek banget. Selesai ya? Selesai urusan. Tidak ada, uh, Masya Allah ini idaman banget ini. Gua harus dapat pokoknya. Persaingan keras. Iya, kan berbeda kasusnya. Makanya saya nasihatkan para akhwat, setelah menghijabi pakaian, hijabi cara Anda berbicara. Next level, berikutnya, hijabi cara Anda berja apa berja? Berjabat tangan. Berjalan, subhanallah, berjabat tangan. Berjalan. Ah, udah bagus, udah bagus nih bajunya nih ya. Jilbabnya sudah lebar, eh, bajunya sudah panjang, pakai kaos kaki. Nah, jalannya jangan pula kayak catwalk. Sehingga setiap lelaki yang memandang, wih jalan, jalannya udah kayak gitu. Demen banget gua. Jadi cara jalannya. Ya, nah ini sedikit uh, saran dari saya. Dan ingat, kalau ada seseorang yang berkata, seorang ikhwan atau seorang akhwat berkata, Ustaz, nggak usah terlalu ngenes deh, nggak usah terlalu ngeres deh mikirnya. Masa gara-gara suara doang bisa muncul benih-benih. Ya, saya katakan, kalau ada orang berkata, oh, udah tat, saya itu kalau dengan lawan jenis biasa aja kok, nggak ngerasain apa-apa. Misalnya begitu ya. Saya katakan, orang yang berkata seperti ini, kemungkinannya cuma dua. Kemungkinannya cuma dua, nggak lebih. Imma dia, bisa jadi dia bohong, dusta, atau kemungkinan yang kedua, dia mengalami disorientasi seksual. Iya. Jadi ketika dia laki-laki, ikhwan, ada akhwat berbicara halus, dia nggak tertarik sama sekali. Hati-hati Anda. Ya, Naik motor jangan berani-berani dibonceng, bahaya. <laughs> Apalagi dia ditaruh di belakang, wah repot. Ya, jangan mau diajak apa? Boncengan. Ya. ya tadi sempat dibilang nih Ustaz, uh, hmm. bisa naksir dengan cewek-cewek jutek gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, hmm, memangnya siapa sih Ustaz yang berhak untuk kita cintai itu siapa? Apakah akhwat yang <clears throat> bermata jeli, bersayap dan bertas ransel atau bagaimana tuh Ustaz? Ya. Plat motornya enggak sekalian? Oh iya, plat motornya AB ya. <laughs> Apa yang anak tunggal terus orang tuanya udah tua, harta warisannya banyak. Banyak, Masya Allah ya. Kalau ada seperti ini saya booking duluan. Nah, siapa yang berhak untuk dicintai sebelum yang lain? Al-Imam Ibn Qayyim al menjelaskan setiap makhluk eh, manusia ya terutama ya cintanya hanya dua jenis yaitu habbullah yang pertama yang kedua habbu Allah apa itu habbullah yaitu kecintaannya kepada Allah melebihi kecintaannya kepada selain Allah dia tempatkan Allah pada urutan teratas. Dan tatkala cintanya berbenturan dengan cinta selain Allah, dia kesampingkan. Cinta Allah tetap dia utamakan. Inilah cinta sejati. Adapun jenis cinta yang kedua, ini yang tercela, ini yang berbahaya. Hubungan Allah, dia mencintai sesuatu yang lain, entah itu seseorang atau benda, sama atau bahkan lebih cinta daripada Allah. Makanya mohon maaf, ini sedikit saya singgung nanti sebenarnya panjang lebar lagi. Makanya orang yang pacaran itu dia sebenarnya cinta yang pertama atau cinta yang kedua? Belum pernah pacaran? Hah? Alhamdulillah, ya nggak pernah terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Orang yang pacaran itu, dia terjerumusnya ke cinta yang kedua ini, hukum Allah. Buktinya, di saat yang sama Allahu Akbar Allahu Akbar Tiba-tiba Whatsappnya berbunyi Yang jemput dong Dia pilih mana? Ke masjid atau jemput gebetan? Jemput sampai ke masjid Wah Masya Allah Jadi pacaran syar'i kalau begini nih Masya Allah Nyunah banget nih pacarannya ya Uh, eh, atau sekalian jemput gebetannya sholat bareng di masjid. Wah, subhanallah. Berduaan. Iya. Itu boleh nggak sih? Mas? Nah, itu di belakang lah ya, oh. kita iya. bahas nanti ya. <laughs> Nah, makanya sungguh jauh perbedaan antara korun yang mati karena cintanya kepada harta, Firaun yang mati karena cintanya kepada kekuasaan. Bandingkan dengan Hamzah Bandingkan dengan Ja'far, bandingkan dengan Hanzalah, bandingkan dengan Ukasyah yang meninggal di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pernah suatu kali ada orang Badui datang. Tahu orang Badui ya? Arab Badui itu Arab gunung. Desa yang ada desa lagi. Turun gunung. Ketika turun gunung dan tahu ya orang Badui itu adabnya sedikit, nggak punya adab. Ketika berjumpa dengan Rasulullah, bertanya nya bukan ya Rasulullah, ya Muhammad. Udah datangnya ujuk-ujuk, main tanya ya Muhammad. Wahai Muhammad, mata sah? Injong orang takon ya. Saya mau tanya, kiamat tuh kapan? Wah, sebuah pertanyaan yang Abu Bakar aja nggak berani nanya. Ini Badui berani nanya. Didiamkan sama Rasulullah. Dua kali didiamkan. Tiga kali didiamkan. Nah, mutung. Weslah yang mulai baiklah. Ya. Nah, mau pulang pas eh, siapa tadi? Siapa tadi yang tanya mata? Ah, siapa tadi yang bertanya kapan kiamat? Ah, wah, oh, ya, ya. saya Rasulullah, saya, saya, saya, saya semangat ya kan? Dikira mau dipuji-puji ini orang. Hmm. Oh begitu. Baik. Saya mau tanya balik boleh? Apa bekalmu? Nah, bekal kamu menghadapi kiamat apa? Orang ini mikir sebentar, oh, anu, ya sholat saya nggak banyak Rasulullah. Yang wajib wajib tok, yang sunnah yo ya jarang. Puasa pun begitu, yang wajib tok, yang sunnah jarang. Sedekah opo maning. Yang wajib tok, yang sunnah sunnah wis lah. Tapi wahai Rasulullah, saya mencintai Allah, saya mencintai engkau di atas cintaku kepada yang lain. Maka Rasulullah berkata kepada orang ini, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau di hari kiamat akan Allah tempatkan bersama sesiapa saja yang engkau cintai. Maka Perhatikanlah kepada anda wahai para laki-laki yang mencintai atlet sepak bola daripada mencintai azan di masjid. Saking cintanya kepada atlet sepak bola sampai nomor sepatu, nomor punggung, nomor rumah, nomor teleponnya hafal. Mau saya kasih bukti? Ronaldo nomor punggung tujuh ya. Benar? Betul. Betul. Anak ketiga Rasulullah siapa? Enggak tahu. <laughs> gelap. Ya. Jadi kita berhati-hati bahwasanya ternyata cinta itu mempengaruhi posisi kita di hari kiamat. Wallahu taala alam. Berarti ketika tadi ditanyakan siapa yang berhak kita cintai berarti Allah dan Rasulnya yang Itu yang pertama. Kemudian kalau kita mencintai seseorang berarti apakah kita keluar dari definisi hubbullah? Misalnya mencintai orang tua atau mencintai teman Iya, atau tidak. mencintai adik adik yang ketemu baru gede. Iya. mencintai orang tua, orang tua mencintai anak, yang mencintai adik, yang langsung ketemu langsung gede gitu ya. Nah, ketika kita mencintai orang tua itu adalah sunnatullah, fitrah kita. Anak mencintai orang tua itu suatu kewajiban. Akan tetapi jangan sampai kecintaan kita kepada orang tua melampaui kecintaan kepada Allah. Lihat kisahnya Mus'ab. Belajarlah cinta kepada Mus'ab. Ibunya mengusir dia dari rumah. Akan tetapi tetap dia datang ke rumah pagi-pagi. Sebelumnya Mus'ab anak orang kaya. Wangi. Itu Mus'ab. Orangnya belum nyampe. Aroma parfumnya udah nyampe masjid. Gak kayak kita. orang yang belum nyampe. Ambunya wis teka. Wanginya udah nyampe. Orang tak tahu. Wah ini mus'ab nih. Wangi-wanginya mus'ab. Begitu mus'ab udah pergi, wanginya ninggal. Gak kayak kita ninggal bau kaos. Subhanallah. Tapi ketika dia hijrah, masuk Islam, yang tadinya pakaiannya bagus, ganti pakaian usang. Karena gak punya. Yang tadi pakai parfum, gak punya parfum. Matanya menjadi, uh, ini ada hitam di bawahnya. Kulitnya menjadi mengkerut. Bahkan orang tidak mengira dia masih berusia muda. Akan tetapi setiap pagi dia datang mencuci kaki ibunya, ibu, ayo bu. Disiapkan air hangat. Ah begitu. Ibunya bilang, udah kamu pergi aja sana. Ngapain ikut agamanya tuh Muhammad? Syair, penyihir, syair, tukang syair. Orang gila. Apa kata Mus'ab, wahai bunda, engkau mencaciku, engkau mengusirku, aku terima. Tapi tolonglah, jangan caci Rasul, Rasulullah. Dia tetap mencintai orang tuanya, tapi kecintaan kepada orang Rasulnya di atas yang lain. Ya, Allah Ta'ala alam. Berarti sederhananya, cintanya kita kepada orang tua itu tidak menjadi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan kemudian kalaupun kita cinta membantu kita semakin taat kepada Allah dan ya, Rasulnya harusnya ya baik baik nah tadi yang cinta ketemu dengan adik yang baru gede tadi gimana Ustaz? bagaimana kalau cinta, jatuh cinta dengan ada yang bergede itu nanti akan kita bahas di poin yang ketujuh sebenarnya. Oh. Enam tujuh. Ini kita masih yang ketiga. Saya, saya. Ya, ada ada tahapannya. Soalnya sudah penasaran ya, kelihatan dari muka muka ini gimana hukumnya cinta terhadap dedek yang ketemu baru gede gitu ya. Nah, Eh uh, berarti tadi sudah dijelaskan kalau cinta yang hakiki itu adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya ya. Berarti cinta hakiki itu detailnya yang seperti apa sih Ustaz? Dan kita di dunia anak-anak sekolah, karena saya juga belum lama sekolah di SMA, 8 tahun yang lalu, Ustadz 15 tahun yang lalu, <laughs> callback ya. <laughs> nah itu kita akrab dengan istilah cinta monyet Ustaz. Ya. Nah, apakah cinta monyet ini juga termasuk cinta yang hakiki? Wah, Allah. Apakah si monyet ini namanya hakiki Ustaz? ya Gimana Ustaz? <laughs> Jadi nama lainnya ya, iya. bukan nama sebenarnya. Bukan nama sebenarnya itu. Bagaimana cinta yang hakiki dan apa hubungan dengan cinta monyet? Kalau ini pertanyaan diajukan kepada saya, Ustaz, apa hubungannya cinta yang sejati dengan cinta monyet? Saya jawab, hubungannya buruk sekali. Ya. Anda tahu kenapa dikatakan cinta monyet? Pernah nggak mencoba berpikir sejenak sambil berbaring di atas kasur ya cinta monyet. Cinta plus monyet. Hubungannya apa? Jadi rumus cok kali coknya ada. Monyet itu karakternya gimana? Lempar pisang satu. Pakai apa dia tangkap? Pakai apa? Nggak tahu. Wah jelas, anda kan manusia kan, masa kalau tahu bahaya. <laughs> ya Allah alam saya nggak pernah. Tapi yang jelas dia akan menggunakan salah satu tangan atau kakinya. Dapat. Lemparkan lagi satu pisang. Apa ya? ini lakukan ya? Apakah dia menyedekahkan satu pisang tadi buat temannya? Ini bro, aneh mau sedekah nih. Tuh aneh dapat yang baru, ente second aja ya. Enggak kan? Dia ambil lagi, dia terima lagi yang satu. Dapat lemparkan terus ketika tangan sudah penuh, kaki, kaki udah penuh, ekor, ekor udah penuh. Mulut. Begitulah sejatinya, hakikat sejati cinta monyet. Begitulah laki-laki yang mengaku cinta kepada perempuan. Yang dikatakan cinta monyet. Dikasih tangan, minta bahu. Dikasih bahu, minta pinggang. Udah ya, nggak usah diterusin ya. Hmm, so soalnya ketika saya, saya bahas ini, kok matanya langsung fokus gitu ya. <laughs> Eh, langsung lensanya membesar. di zoom ya. Subhanallah. Ya masa saya lanjut lah ya. Nah, itu lama kayak cinta monyet disebut. Ya, Nah, dan dalam perspektif seorang muslim, kaidah cinta sudah Allah gambarkan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka-mereka yang mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikutilah aku Musa Muhammad. Nah ini cinta yang sejati, ini cinta yang hakiki. Ikutilah apa katanya Rasulullah. Dan Rasulullah ternyata melarang cinta monyet. Apalagi cinta sama monyet. Wah itu lebih berbahaya lagi. Cinta monyet aja terlarang. Apalagi cinta sama monyet. Wah ini dosanya lebih bahaya lagi. Ya, Allah taala Nah berkaitan dengan cinta monyet tadi, berarti kan kita kita sebagai anak SMA nih berarti sedang jatuh cinta ya Ustaz ya? Nah, nah tanda-tanda apa sih Ustaz? Wah ini, ini seru ya ini. Ntar saya lihat dulu wajah-wajahnya. Doa kami harap semua Ustaz. Tanda-tandanya seperti apa Ustaz? Ketika kita bisa difonis sebagai orang yang telah jatuh cinta. Ya, tanda-tanda orang yang sedang uh, falling in love. Jatuh cinta. Ada sebuah buku yang sangat bagus yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim Al-Juziyah Raudatul Muhibbin. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa sudah ada versi terjemah itu taman orang-orang yang jatuh cinta dan memendam rindu. Ini ada kisah lucu sejenak. Ketika dulu saya beli itu, saya bawa ke kampus. Teman-teman melihatnya, wih pinjem dong, pinjem dong. Soalnya bukunya desain covernya bagus, ada bunga-bunga. Judulnya Taman Orang-Orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu. Boleh pinjam nggak? Boleh dia pinjam. Tiga menit baca KU. Nih gue balikin. Loh kenapa? Gue kira cinta-cintaan. antrinya cinta sama Allah dan Rasulnya. <laughs> nah ada ciri-cirinya. Yang pertama. <clears throat> Orang yang sedang jatuh cinta itu selalu ingat kepada orang yang dia jatuh cintai. Dan ingatnya ini luar biasa. Mau makan, lihat piring. Ya Allah muncul wajahnya dia. Padahal piringnya gambar teddy bear. Badannya teddy bear, wajahnya berganti. Ini kan mutasi genetika. Piling gambar teddy bear. Uh, awa eh, bodinya teddy bear, kepalanya udah ganti orang yang dia jatuh cintai. Mau minum. Dora gelasnya. Badan Dora, kepalanya wanita yang dia impikan. Mau mandi. Subhanallah. Buka keran. Mau keran. Aduh kok mancungnya keran ini mirip dengan mancung hidungnya dia. Subhanallah. Ini bahaya. Ya. Jadi eh, apa? Selalu ingat kepada orang yang dia jatuh cinta. Ini ciri pertama. Ciri yang kedua. Anda bukan Anda lah ya, nanti saya takut memfonis. Ada orang yang mendapatkan SMS dari seseorang yang dia idam-idamkan. Dan cintanya itu bertepuk sebelah tangan misalnya. Nah, dapat SMS, cuma SMS ngapain? Eh gimana bro, LPG-nya udah jadi belum? Itu SMS dari idoinya, siang di murojaah, malam di tadaburi. <laughs> Ngalah-ngalahin Al-Quran. Padahal isinya cuma apa? Eh bro, LPG-nya udah jadi belum? Gua tungguin nih. Tapi begitu cara cara membacanya beda. Eh bro, Masya Allah, diperhalus cara membaca. Padahal si, si akhwan, si ceweknya, ngirim cewek biasa aja. Tapi karena dia sedang falling in love, dia sedang jatuh cinta, kalimat-kalimat tanda seru berubah menjadi titik-titik semua. Iya kan? Ah. Ya. Nah, ini ciri yang kedua. Jadi eh, apa? Senang dapat kabar pertanyaan dari orang yang dia cintai senang dapat surat. Demikianlah orang yang cinta kepada Allah. Dia akan senang membaca surat dari Allah. Al-Quran maksud saya. Ya, nah itu yang kedua. Yang ketiga, wah ini repot ini. Ini udah uh, hampir al-ish nih. Ini tingkat yang mabuk luar biasa. Khamar cinta luar biasa. Apa itu? Seperti yang kata Kairan bilang, jauh jadi dekat. Dekat merapat. Apa? Ini, jarak kosannya Anda Anda yang kuliah di, dan sudah kuliah di UGM atau masih SMA semua? Hmm, kalau dari muka-mukanya sih masih SMA. Masih SMA ya. Angkatan 45. <laughs> iya. Orang yang sedang jatuh cinta ini, anggaplah kosnya daerah sini. Iya kan? Kuliahnya daerah utara UGM tapi dia punya gebetan doi. Rumahnya di Gondomanan. Tahu ya Gondomanan ya? Tahu ya Gondomanan? Dekat Jogja Tronik. Nah, itu. Demi memuaskan rasa cintanya terhadap sang kekasih, sang pujaan hati. Dia rela tawaf. Gak apa-apa berkorban bensin sedikit. Gak langsung ke kampus. Kemana dulu? Ah, ke selatan dulu ah. Lewat aja, itu udah seneng banget ya. Lewat loh, lewat di depan kos-kosan gebetannya. Padahal si gebetan tuh udah pindah kos. Dia <laughs> ya nggak tahu, si gebetan udah pindah pindah kos. tenang aja dia melihat, ya Allah ini kos-kosan. Itulah yang terjadi kepada Laila dan Majnun. Laila yang udah pergi pindah dari kampus, si Majnunnya ma apa menciumi memegangi dinding-dinding rumah di kampung itu apa kata orang eh ngapain kau tuh Pegang-pegang dinding rumah orang. Apa kata dia? Ini desa pernah disinggahi oleh Laila. Subhanallah. Ishak. Mabuk cinta. Ya. Nah. <clears throat> Berikutnya. Ini semua sampai berapa poin? Semuanya. Oh semuanya. Iya. Masya Allah. Biar terjawab semua perasaan-perasaan. Ciri-ciri orang jatuh cinta ya. <clears throat> Baik. Berikutnya. <clears throat> berusaha melakukan sesuatu apa yang disukai oleh yang dia cintai. Meskipun dia tidak suka untuk melakukannya. Saya kasih sampling. Anak-anak generasi 90-an, seperti saya ini, dulu sempat ngetren break dance. Anda tahu break dance? Break itu? Patah patah, dance itu goyang. Jadi break dance goyang sampai patah tulangnya. itu <laughs> berarti satu ya? Wah, ya itu, itu kode itu, <laughs> itu kode. Iya. Break dance. Nah, kebetulan si gebetannya ini, si cewek ini seneng melihat video-video break dance. Sementara si laki-laki senang apa? Balet. <laughs> Masa laki-laki senang balet? si laki-laki senang sepak bola. Tapi demi mendekati Demi mendekati si gebetannya ini, dia singkirkan hobi sepak bolanya, dia pun berpindah haluan alih profesi. Meskipun itu harus memakan hati. Ikut dia breakdance. Walaupun ketika di uh, tes, yuk yuk lu itu oh ya coba tampilin gaya lu. Bubar penonton. Tapi dia nggak peduli. Selama apa? Gebetan dia melihat dia melakukan itu. Ya. Jadi sudi melakukan apa yang gebetannya senang. Sampai pindah hobi, pindah rumah, pindah dunia, dan sebagainya. Berikutnya. <clears throat> Ini juga sering kita amati. Yaitu mencintai orang-orang terdekat si gebetan. Mencintai orang-orang terdekat si, si gebetan. Terutama adiknya. Jadi gebetan doinya ini cewek punya adik masih SD. Rela diantar jemput sekolah SD. Ah biarlah. Yang penting apa? Memuaskan. Ustaz kok kayak di FTV itu kisahnya? Ya nggak tahu saya, saya nggak pernah nonton FTV. Ah berikutnya, kiri yang ke nah, eh lima apa enam ya, Allah alam lah. Ketika gebetannya, doinya ini jauh, dia pengen dekat. Ketika dekat, nggak bisa ngomong. Saya ulangi ya. Ketika jauh, pengennya apa? Aduh kok jauh banget sih mejanya. Masuk kampus, ya kan? Ujian, meja dia nomor 40, gebetannya nomor 1. Waduh, jauh banget nih. Dia udah nggak fokus sama ujiannya. Dia inginnya dekat. Dan ketika dekat, berani ngomong nggak? Ini kasusnya masih cinta sebelah tangan ya, belum jadian loh ya. Yang jadian itu nanti belakangan kita bahas. Ini masih cinta yang bertepuk sebelah tangan. Tadinya jauh pengen dekat. Ketika dekat berani ngomong nggak? Orang yang sedang itu tiba-tiba gebetan yang mendekat. Apa yang terjadi? Saya gambarkan. Ketika masih 20 meter. 10 meter. 5 meter. Diajak ngomong semaput. Itulah orang yang sedang jatuh cinta. Luar biasa efeknya. Pernah ngerasain nggak? Sering. Lu punya berapa gebetan sampai sering begitu? <laughs> ya subhanallah. Nah berikutnya. Orang yang sedang jatuh cinta ini, matanya selalu tertuju kepada yang dia cintai. Dan ketika si dia cintai melihat dia, dia palingkan. Gak kuat memandang. Jadi kalau pas jauh, lewat mau motor kan, hmm, diperhatikan. Ketika berhenti, melihat, aduh, pura-pura ngambil handphone, cek-cek SMS pada nggak ada pulsa ya kan. <laughs> Dia kok ngeliat gua ya, aduh mau ya kesana aja biar bisa gua lihat. Begitulah. ingin melihat, tapi giliran dilihat, nggak berani. Kenapa? Terlalu besar rasa cintanya. Dan cinta itu membuahkan penghormatan. Cinta itu membuahkan pemuliaan. Cinta itu membuahkan ketundukan. Udah nggak pernah lihat dia. Ya. Nah. Berarti Ustaz, kalau kita coba geserkan hakikat cinta tentang cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, hmm. ketika kita sesuaikan kriteria orang yang jatuh cinta tadi, iya. dibandingkan dengan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, kalau tanda-tanda ini belum sempurna, berarti cinta kita belum sempurna. Ah, belum sempurna. Maka contoh tadi, dekat terasa eh jauh terasa dekat. Maka orang yang cinta kepada Allah, cinta juga kepada masjid. Berapapun jauhnya masjid, dia tebas saja, nggak peduli. Mau itu di tengah jalan ada ular yang lewat, mau ada kodok yang lewat, ada coro yang lewat. Nggak peduli ya. Kenapa? Saya sudah cinta sama Allah. Maka ketika hayya ala sholat, ya datang. Ya. Nah, demikian pula ketika bahwasanya orang itu cinta itu senang memandang orang yang dia cintai dan ketika si yang dia cintai memandang dia, dia nggak berani lihat, tunduk. Itulah anda ketika sholat Ketika sholat pandangan kemana? Kita pada sujud, tidak boleh melihat ke arah atas. Kenapa? Itu bentuk penghinaan kalau melihat ke atas. Pernah diundang sama sultan nggak? Datang ke keraton. Ini bentuk undangan ya, bukan wisata diundang secara khusus oleh sultan datang ke keraton? Pernah nggak? Nggak pernah sama. Ya, jadi ketika sultan mengundang kita, apa yang kita persiapkan? Pakai pakaian yang paling bagus, ya kan? Disetrika, diubakin wangi. Dan ketika sudah datang masuk ke sana, apa yang Anda lakukan? Apa yang biasanya orang lakukan? Jalannya jadi pelan. Jantung seperti yang saya gambarkan tadi, suaranya ya, deg deg duknya Gak berani melihat. Bukan karena takut, bukan. Sungkan luar biasa. Hormat luar biasa. Itulah yang adalah ketika sholat. Makanya tidak benar kalau mendatangi masjid itu sambil lari-lari. Anda gak hormat. Gak santun. Datang pelan-pelan. Hormati masjid, hormati Baitullah, rumah Allah. Datang pelan-pelan. Dan ketika sholat nggak boleh memandang ke atas. Kenapa? Ini kita menghormati Allah. Maka lihatlah tempat sujud kita mana. Allah Ta'ala alam. Berarti eh, cinta kita-kita ini belum sempurna ya Ustaz ya? ya saya dan Anda belum. Dan kita belajar ya. Belajar. Untuk bisa terus mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dan berarti masalah besar kalau tanda-tanda cinta ke doi ternyata indikasinya lebih menggejala dibandingkan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Wah, ini musibah. Ini musibah berarti ya. Masya Allah. Nah Ustaz, misalnya kita sedang jatuh cinta. Jatuh cinta kepada sang pujaan hati. Nah, soalnya lagi ngomongin jatuh cinta ya. Misalnya kita sedang cinta dengan sang idaman hati. Hmm, tadi sempat bincang-bincang tentang gebetan. Boleh nggak sih Ustaz kita ngegebet si idaman kita ini atau bahasa kita apa ya? Pacaran ya. Soalnya kan di Al-Qur'an surat Al-Hujurat dibilang Ustaz, katanya kita tuh diciptakan berbeda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Oh, Ustaz. Arafu betul. Nah. Oh, pakai dalil ya pacaran ya, iya. subhanallah. Ini pacaran tingkat tinggi. Nah, itu gimana Ustaz? Pakai dalil. Ini saya kalah kalau begini nih. <laughs> kan pacaran dalam rangka saling mengenal gitu. Iya, iya, ya, pacaran dalam rangka saling mengenal. Betul. Mm -hmm. Pacaran dalam rangka saling mengenal. Sebenarnya pacaran dalam rangka saling menyembunyikan kebohongan. Bukan saling mengenal. Saling apa? Menyembunyikan kebohongan. Ya. Orang yang sudah berani memulai mohon maafnya pacaran itu gatel banget tangannya nyekel handphone. Nyekel tablet, smartphone. Ya. Aduh, pulsanya habis. Ya udah deh, gua pakai telepon rumah. Eh, emak lagi di situ, nggak berani, takut ketahuan. Ya udah deh keluar rumah nyari telepon umum. Eh, telepon umum udah nggak ada lagi. Di mana ada telepon umum ya? Akhirnya terpaksa beli pulsa. Subhanallah. Dan setan itu akan membuat otak kita itu berpikir keras. Bagaimana caranya untuk melampiaskan ini? Allah akan mudahkan jalan yang seseorang sedang berjuang menujunya. Hati-hati. Anda ketika kita sedang berjuang menuju kemaksiatan, lalu Allah permudah, itu sebenarnya ujian, itu bencana. Azab yang Allah tunda. Maka dari itu ketika ini terjadi, ketika ini terjadi, langsung cut sebelum tikungan pertama. Meskipun harus jatuh. Cut. Ustaz, kalau di cut masih kurang mempan, ya udah uppercut. Kalau masih cut juga nggak mantap, uppercut. Uppercut siapa? Diri sendiri. Wah, lu mau memaksiat lu ya? Ah, jangan. Dan sebenarnya, coba Anda bayangkan begini ya. What are your purpose? Apa tujuan Anda ketika pacaran? Apa gunanya pacaran kalau ujung-ujungnya cuma berlabel jadi mantan? Kalau Pak Aruf, ujung-ujungnya jadi apa? Abi Umi, jelas. Ya kan? Ada payung hukumnya. Lah kalau pacaran, udah manggil Abi Umi. Wah, ada orang pacaran manggilnya Abi Umi, pacaran syari. syari. Manggilnya Abi Umi. Terus kalau udah putus mau manggilnya apa? Janda duda? Dan merubah yang-yangan menjadi Abi Umi tidak serta-merta menghalalkan pacaran. Yaudah, ini pacaran haram ya. Yaudah deh, yang jangan panggil yang lagi mulai besok. Panggil apa? Ya panggil aku Abi deh. Oh kalau gitu aki uminya. Iya dong. Oke, okay, abi umi. Label pacaran islami. Wih. Keren abis. Anaknya mana? Perencanaan. Dosanya berjalan terus. Dosa orang yang berbuat maksiat tapi mengakui itu dosa, itu kecil dosanya. Dia tahu itu dosa, tapi dia karena hawa nafsunya saja, ya terpengaruh teman pergaulan, itu masih belum seberapa daripada orang yang berbuat dosa tapi menganggap itu tidak dosa. Ini sudah syar'i. Subhanallah. Ya. Anda pernah puasa? Orang yang puasa itu boleh kita analogikan. Maksud saya begini, orang yang pacaran itu seperti orang yang berpuasa. Ketika bulan Ramadan, wih, jam 2 siang. Misalnya pas Anda nyetel TV, iklannya minuman sirup itu loh dikasih es subhanallah rasanya apa pengen nih tipinya dijebol diambil tuh belas keluar rumah disuruh emak belanja eh mana belanja sih tuku iki iki iki iki oke berangkat ke pasar lihat kalau Ramadan kan pasar tibannya banyak banget ya? wih ada es kola, ada es pisang hijau, ada es cendol, ada ayam bakar, ada ayam goreng. Semuanya ada. Apa yang terbayang waktu itu? Pengen dibeli semua ya nggak? Ya kan? Dan semuanya terasa enak, semuanya terasa mampu untuk dimakan. Saya ulangi ya, semuanya terasa loh. Semuanya terasa mampu untuk dibeli, semuanya terasa mampu untuk dimakan, semuanya terasa mampu untuk enak, semuanya terasa mampu untuk dihabisi. Tapi begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, duk duk duk duk duk beduk. Minum teh, kurma tiga, apa yang terjadi? Seluruh yang Anda beli itu tinggal mereknya saja. Gak sanggup untuk Anda memakannya. Seperti itulah orang yang pacaran. Orang yang sedang berpuasa. Orang yang pacaran. Dia akan senantiasa. Aduh pengen pegang tangan. Pengen pegang pinggang. Pengen megang bahu. Pengen sendera, Iya enggak? pengen di jembatan, jembatan yang gelap, kalau ada lampunya, lampunya dirusak biar gelap. <laughs> Ini apa tujuannya? Pengen cari tempat yang sepi, nggak ada orang, nggak ketemu tempat pinjem kos temen. Subhanallah. Kan seperti itu logikanya sama. Semuanya terasa ingin wak wak wak. Dan celakanya, ketika berbuka, Artinya dia mendapatkan, si laki-laki telah mendapatkan kegadisan wanitanya. Apa yang terjadi? Ya seperti orang yang buka puasa. Apa rasanya? Hambar. Dan saya ingatkan kepada akhwat. Laki-laki berbuat baik sama anda itu ada maunya. Gak usah percaya nih sama serigala-serigala di sini. ya, saya ulangi ya. Laki-laki yang ketiga misalnya Anda jatuh pulpennya, ceklik, dia mengambilkan, oh ini, oh, pulpennya jatuh. Lebay banget. Pulpen jatuh aja ditolongin. Emang nih akhwat osteoporosis nggak bisa ngambil pulpen sendiri? Biarin aja, gak usah lebay jadi akhwat. Modus mas, modus. Iya modus ini, kode. Ngambilin pulpen ngasih nomor HP. Gua <laughs> jitak dan ya, anak ya. Dan ketika dia berbuat baik itu ada maunya. Dan masalahnya, masalahnya laki-laki itu senang gombal, wanita itu senang digombal. digombali meskipun tahu gombalannya itu dusta 100%. Si laki-laki menggombal. Wahai Adinda tersayang, tidak ada wanita yang lebih cantik daripada engkau di dunia ini. Ah, benarkah? Benarkah sayang? Jujur kan kau, Jujur. Kenapa kau jujur? Iya, mataku belean. Dia <laughs> nggak bisa ngelain wanita yang lain. Kalau sekarang yang lagi tenar biasanya kalau nggak gombal pakai bapakmu bapakmu. Iya, pakai bapakmu. Aduh neng, Bapak Neng tukang keran, tukang keran ya. Eh kenapa? Setiap melihat hidung Neng, akan ingin berwudu. Iya. Subhanallah. Bapak Neng tukang nasi gorengnya. Wah, tukang nasi goreng. Emang hubungannya apa, Mas? Mensereng-sereng hati. Wah, mensereng-serengkan <laughs> hatiku. Ya, untung nggak begini, dia. Ah, Bapak Adik tukang jagal ya? Loh, kok tahu Mas? Iya, hatiku telah mati dijagal oleh kecantikanmu. Wah, subhanallah. Bapakmu tukang kolam ya? Tukang apa lagi tuh? Mebel-mebelkan. Waduh. <laughs> Ini kok jadi ngegombal kita. Aduh, subhanallah. Tapi tenang saja, tolong jangan ngetek istri saya ya, bahaya ini gombalannya. Nah, <clears throat> hak cipta dilindungi insya Allah. <laughs> Iya. Jadi itulah karakternya laki-laki. Senang menggombal. Dan wanita senang digombali. Karakter yang kedua, laki-laki itu butuh pengakuan Sementara wanita itu butuh perhatian. Laki-laki itu butuh pengakuan. Perempuan itu butuh perhatian. Makanya laki-laki nggak suka ditanya. Mau pergi kemana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Di mana aja? Naik apa? Mati kapan? <laughs> nggak senang laki-laki ditanya kayak gitu. Tapi kalau perempuan ditanya kayak gitu senang nggak? Merasa apa? Diperhati, Diperhatikan. Dan ketika si laki-laki, oh, eh udah bangun bobok belum? Oh iya. Udah cuci muka belum? Uh, iler ilernya berapa kilo? Uh, <laughs> diperhatikan semua. Dia berbunga-bunga rasanya. Dan ketika sudah diperhatikan, si ceweknya bilang, aduh perhatian banget. Nah ini, ucapan aduh perhatian banget. Ini pengakuan, ya enggak? Pengakuan dari wanita terhadap laki-lakinya. Wah ini kok kita bicara psikologis ini jadinya nih ya. Ya karena cinta itu bagian psikologi, gimana lagi? Nah, ya wallahu taala Masalahnya seperti ini Ustaz. Kita memang sudah ada niat tidak mau pacaran, tapi lingkungan itu mempengaruhi kita. Ya. Kita lagi diam di kelas tiba-tiba dicie-ciein gitu. Pernah ya? Pernah ya? Ini SMA di SMA pernah ya begitu ya? Ini ngomong-ngomong dari SMA mana aja nih ya? Coba kita tanya dari SMA 1 Jogja ada? Ada Masya Allah ya, 100 kurang. SMA 2 Jogja ada? SMA 2 Masya Allah SMA 3 SMA 3 Oh ya SMA 4 Ya SMA 5 SMA 5 Jogja ya Masya Allah SMA 6 7 8 9 10 Atau alumni 11 lah, SMA pensiunan Banyak ya Masya Allah SMA nggak jelas ada SMA nggak jelas Nah, masalahnya itu Ustaz, kadang kita di SMA, kadang kita di kelas, kita biasanya biasa santai-santai aja nih Ustaz. Cuma karena dicie-ciein sama teman, ini mau tidak mau nih tumbuh nih benih-benih cinta nih Ustaz. Nah, kalau memang pacaran itu nggak boleh, bisa nggak sih Ustaz kasih tips biar pacarannya itu jadi islami? Wow. Atau ada nggak sih pacaran yang islami gitu? <clears throat> jadi, adakah panduan kitab khusus <laughs> yang membahas pacaran Islami. Masalahnya Ustaz, kita tuh kalau ngeliat orang pacaran jadi pengen ya. gitu ya, mau ngelakuin ya dosa. Gak ngelakuin kok ya gimana? Gitu iya. ya. Kebakar lihat teman bonceng. Subhanallah. Nah ini gimana Ustaz? Iya iya iya. Jadi apa yang ditanyakan Kak Erlan ini, itu juga dulu saya alami. Iya. Yeah. Iya benar. Jadi saya tuh lahir nggak langsung jenggotan mas. Saya itu lahir gak langsung, wah, oh, ya, bos ada yang gini. Ya emak gue juga kaget nanti ini. Wih, anak kita apa? Ya, ya butuh proses. Nah, salah satu tahapan hidup yang pernah saya alami itu SMA. Ya saya sama seperti anda SMA negeri, bukan pondok pesantren. Saya SMA negeri juga. Jadi ya, ya bercampur lah kan. Nah, ya dicuci kan juga. Apalagi ketika saya Eh, ngajarin karena saat itu jadi asistennya guru matematika. Jadi kalau guru matematikanya ada dua les ya dua jam pelajaran misalnya dari jam ya habis istirahat pertama setengah sepuluh sampai setengah dua belas bisa cuma satu les karena dia mau rapat les kedua diserahkan kepada saya ngajarin teman-teman yang nanya itu biasanya cewek ih tolong dong ajarin aku ini bingung nih akar kuadrat pangkat seratus akar kuadrat pangkat seratus ya gimana nih <laughs> tolong dong nih ajarin limit tak terhingga Tak terhingga apa? Tak terhingga menyukaimu. Wah, subhanallah. Kalau dibilang kayak gini kan gue langsung kelepak-kelepak kan. Hati melting. Mencair saya. Diajarin, minta ajarin apa? Limit tak terhingga. Tak terhingga apa? Tak terhingga menyukaimu. Aduh, bingung saya mau ngajarin lagi mana lagi ini. Langsung sekelas langsung. Cui, cui, cui, cui. Untung ada yang suara kuntilanak. Waduh, juga saya ada di mana? Sekolah atau pekuburan? Nah, jadi <clears throat> kalau itu terjadi, tapi sebelum itu terjadi, saya saya ingatkan jangan jadi promotornya. Sebelum Anda jadi korban, jangan jadi promotornya. Kita sering takut untuk digitukan, tapi secara tidak sadar, secara tidak sadar kita membuat teman kita jadi seperti itu. Meskipun sekedar bercanda, bertanya, eh tuh tuh, asisten kelas kita, lu kan ketua kelasnya, dia tuh asistennya gimana? Sejauh mana? Nah. ah biasa aja nih kan kan kita yang jadi ngompor-ngompori teman kita ah itu satu yang kedua kalaupun itu terjadi kepada kita ya dicie-ciekan begitu biasa aja justru ketika kita mulai mulai agak gr wah itu orang makin ngebully makin ngebully ya. namun ya ketika gelombang-gelombang yang tadinya gelombang lemah amplitudonya kecil berubah menjadi amplitudonya yang besar. Yang tadinya cuma riak-riak kecil berubah menjadi badai besar. Yang tadinya cuma bibit sebesar kuku berubah menjadi pohon yang rindang. Rasa suka pun mulai tumbuh, tapi teringat saya anak rohis, masa pacaran apa kata dunia kan begitu. Ya udah deh, gua kamu plase aja nih. Saya bungkusin pacaran, Islami. Hmm. Caranya bagaimana? Ah ini ini hati-hati ini. Syaitan, saya ulangi ya. Tapi saya nggak bisa melihat anda menyebut syaitan. Syaitan. <laughs> saya takut ada yang tersinggung, nggak bisa pulang nanti. Syaitan itu pengalaman yang menggoda manusia sudah berapa lama? Nah, semenjak Nabi kalau Adam yang di surga aja bisa out dari surga. Kena jebak sama syaitan. Apalagi kita yang belum pernah naik ke surga. Jadi nggak usah petentengan. Ah santai aja tak. Saya kan anak Pak Kiai, rohis lagi, juara dai muda lagi, sa SMA Jogja lagi. Masa saya terkena begituan tak? Ah, hati-hati. Ketika seseorang itu digoda pakai harta, nggak mempan, setan tahu, oh ini pakai harta ini nggak mempan ini, kita briefing, kita briefing. Jadi setannya briefing sama teman-teman. Eh bro, lu tahu nggak itu anak? Iya. Kita goda yuk, pakai apa? Jabatan. Allah, gua kapok. Emang kenapa? Udah gua sodorkan tuh jabatan ke orang, dia nolak, takut terkenal. Oh gitu. Yaudah deh, kita lewat harta duit, kita jadikan dia bendahara. Nah, ini posisi panasnya bukan duit nih. Enggak mau dia, dia mundur, takut tercampur duit pribadi dengan duit sosial. Waduh, harta enggak mempan. Tahta enggak mempan. Duga ada pakai apa? Dota. Wanita. Pakai wanita. Ah, di sini setan yang keempat ngomong, wah ini. kayak ini pakai wanita. Eh, lihat tuh jenggotnya. Helmnya aja tuh ada stiker tuh. A good woman for a good man. Nggak mungkin dia tergoda dengan wanita. Lalu setan berjalan lagi. Ya maksud Ani bukan wanita yang sembarangan, bukan wanita yang menggratiskan pahanya, bukan. Wanita yang mana? Itu loh sekretarisnya Rohis. Uh. Kalau yang CP Ikhwan sama CP ah, Ahwan. Mulailah berkomunikasi. Awalnya, awalnya cuma biasa-biasa saja. Jebakan setan itu halus sampai saking halusnya Anda tidak sadar sedang dijebak. Karena jebakan jebakan itu bagus, dikatakan jebakan yang sempurna kalau jebakan itu tidak kelihatan itu jebakan dan yang terjebak tidak sadar sedang dijebak. Awal bulannya nggak akan langsung, eh tuh SMS dia langsung tembak dong, ukti, engkaulah bidadari pilihan untukku dan akulah raja untukmu. Mari kita padukan raja dan permaisuri. Tidak akan begitu. Awal dulu. <clears throat> Saya gambarkan ya. Uh, gimana untuk kajian besok? Persiapannya sudah? Gimana? Udah biasa aja kalimatnya tanda tanya, ya kan? Si uktinya menjawab. Oh ya, jazakallah akhi, diingatkan. Sudah, sudah beres semua. Panitia akhwat siap. Oke. Okay. Biasanya kalau satu SMS, berbuah SMS berikutnya. Betul? Betul apa betul? SMS berikutnya mulai lagi. Kalau tadi cuma habis zuhur, ah nanti deh habis isya. Setan nggak akan langsung ngasih. Eh, bro, lima menit lagi SMS. Enggak, enggak, enggak, enggak. Dikasih jeda waktu. Nanti ya habis sisa SMS. Oke, okay, habis sisa SMS. Oh iya, konsumsi bagaimana? Sejak konsumsi. Sudah beli roti? Sudah untuk ustadznya? Mana <laughs> Kode ya, panitia tolong paham dan peka. oh iya sudah sudah roti, oke. Okay. Jam 2 malam terbangun si Ikhwan. Oh iya, daftar hadir peserta belum di print out, belum dibikin tabelnya. SMS. Ukti Afwan, untuk daftar tamu, daftar peserta besok, aneh lupa buat ya, laptopnya error. Modus. <laughs> Ingatin tahajud sekali. Iya. Oh iya iya iya iya, lupa anak loh. Antum kok bisa bangun jam segini? Pakai katanya antum antum. Antum kok bisa kok terbangun jam segini? Oh iya, anak, ya niatlah sekalian tahajud. Anti sudah tahajud belum? Belum, yuk tahajud bareng yuk. Ah! Hmm. Hari berikutnya. Oh, itu ukti rajin tahajud juga. Ya udah deh, kita punya hobi yang sama. Setan datang, tuh bro. Kalian sekufu, sama-sama pengurus rohis, sama-sama senang sholat malam. Apalagi yang lo tunggu? Dunia persilatan itu berat bro. Banyak saingan. Nanti bisa diambil orang. Lu gigit jari, jari jempol kaki, asin. <laughs> Udah, dia wah malam besok gue mesti ngingetin lagi nih. Biar dia tahu gue perhatian sama dia. Oh, jam 3 sengaja bunyikan alarm. Bangun, tahajud. Wah, anehnya, kenapa teman-teman cowoknya nggak dibangunin? Padahal di sebelah dia. Sebelah kamar dia. Kenapa nggak dibangunin? Kenapa mesti ukti yang di seberang pulau sana? Kenapa? Kenapa? Coba tanyakan ini. Kepada laki-laki yang sok perhatian. Membangunin akhwat. Sholat malam. Sementara teman satu kamarnya itu aja masih. Gak dibangunin. Kenapa mesti dia? Dan kenapa mesti perempuan yang itu? Kenapa nggak yang lebih mohon Kenapa nggak yang lebih gemuk, lebih hitam? Ya nggak selera gua, tapi berarti niat lu salah. Padahal habis habis SMS tahajud, akhwatnya sholat dia tidur lagi. Subhanallah. Ini mohon maaf, ikhwan capkam sensor. Jadi jangan coba-coba memulai modus. Ya, Berarti pacaran Islam itu tidak ada ya Ustaz ya. Tidak ada. Meskipun saling membangunkan tahajud, saling mengingatkan zikir pagi dan petang. Wah, subhanallah. Kalaupun memang pengen banget pacaran Islami, baik baik baik. Saya kasih syaratnya. Pertama, si akhwat tangan kirinya pakai sarung tinju, tangan kanannya megang pedang. Jadi si Ikhwan kalau mau megang mikir-mikir, waduh, megang tangan kiri buat didamprat, megang tangan kanan buat disembelih. Si Ikhwan bawa triplek. Tahu triplek, papan triplek. Buat apa? Buat hijab. Itu pacaran islami, kalau mau. Pakai apa? Triplek. Terus nggak boleh saling pandang-pandangan. Apa ada pacaran kayak gitu? Pacaran nggak saling pandang pandangan, nggak saling melihat. Ya kalau pacaran sama alam sebelah ya nggak bisa melihat inti. Ya. Wallahu taala a'lam. Berarti intinya memang pacaran Islami tidak ada Ustaz ya? Tidak ada. Tidak ada. Nah, Ustaz. Oke, okay. kita memang tidak boleh pacaran nih. Masalahnya tadi katanya dunia persilatan itu luar biasa dahsyat persaingannya. Nah, ya. Kalau kita nggak pacaran berarti nggak bisa kita cup dan booking nih. Ya. Nah, ini gimana Ustaz? Kalau misalnya kita ngeboking ngeboking ya bahasanya apa ya ngetek ngetek uh, ya kurang lebih begitu loh Ustaz. Ya. Jadi akhwatnya ini kita kita minta untuk menunggu kita sampai di akhir batas penantian tuh gimana Ustaz? Oh, si. Subhanallah. ya, jadi <clears throat> booking akhwat. Tunggulah saya Empat semester lagi. Sabarlah menanti. Sebentar itu empat semester. Ya. Saya jawab, oh para akhwat, kalau ada yang membuat anda seperti ini, jawab saja. Afwan akhi, semester depan udah ada yang lebih berani. Karena wanita itu butuh bukti, bukan janji. Kalau yang banyak nabar janji, itu ya sudahlah nggak usah saya lanjutkan ya. Nah, wanita itu butuh bukti kok, bukan janji. Dan laki-laki pemberi bukti lebih jantan daripada laki-laki pemberi janji. Lagian, prinsip yang seharusnya Anda pegang, yang lebih penting Anda pikirkan adalah mencintai gadis yang Anda nikahi, bukan menikahi gadis yang Anda cintai. Saya ulangi ya. Quote of the day. Bisa dicatat di update status nanti di mention ya. Apa Ustaz nama Facebooknya? <laughs> Lebih penting Anda bagaimana caranya mencintai wanita yang Anda nikahi, bukan menikahi wanita yang Anda cintai. Kenapa? Pernah dengar kisah Romeo Juliet? Mereka saling mencinta nggak? Kawin nggak? Nggak sempat. Kemudian kisahnya Leila Majnun. Nggak jadian juga. Sampai ada sebuah anonim candaan. Andaikan Romeo dan Juliet, Leila dan Majnun itu benar-benar menikah, mereka akan bertengkar sepanjang hayat akan bertengkar sepanjang hayat. Kenapa? Begitu tahu, oh, ternyata menikah itu banyak problematika, banyak permasalahan. Tidak hanya bermodalkan cinta, cinta modal dengkul dari awal, bukan. Ya. Maka ingatlah Allah berfirman dalam Al-Quran berkaitan dengan ini, berkaitan dengan memboking. Ada Allah singgung. Biasanya orang memboking, laki-laki memboking akhwat ini, itu menggurui Allah. Saya Ikhwan yang seperti ini, itu dia menggurui Allah. Seolah-olah, Allah ini terbaik untuk saya. Jangan kasih kepada ikhwan yang lain. Seolah-olah dia menggurui Allah. Padahal Allah berfirman, وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُ شَيْئًا فَهُوَ شَرٌ لَكُمْ Bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal itu baik untuk kalian. Dan betapa banyak kejadian yang kalian mencintai sesuatu, padahal itu nggak baik untuk kalian. Wallah katanya Allah sendiri yang mengatakan Wallahu ya'lamu Allah lah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kalian Wa antum la ta'lamun Kalian tuh gak tahu apa-apa Mobil Toyota Yang Wah <laughs> iya nih Iya Tapi saya dijemput pakai Supra tadi <laughs> Kode lagi Mobil Toyota yang paling tahu jeruannya Toyota itu bengkel mana? Bengkel Toyota, montir Toyota kan begitu. Coba kasih ke bengkel BMW. Nyerah mereka, wah ini bukan uh, kuasanya saya ini. Saya nggak merancang ini. Kalau ganti ban doang bisa. Tapi kalau sak jeruan mesinnya, wah waduh, nyerah, nyerah, nyerah. Demikian pula dengan sebaliknya, BMW didatangkan ke bengkel Honda ya nggak bisa. Dan kita dan kita adalah ciptaan Allah. Tentunya apa yang terbaik untuk kita yang paling tahu adalah Allah, bukan Anda. Maka saya katakan ketika Anda berani memboking, sejatinya Anda telah menggurui Allah. dan tidak ada yang tahu bisa jadi bisa jadi aib kebusukan-kebusukan wanita yang telah Anda booking ini baru akan terungkap ketika telah menikah. bila Ternyata dia nggak bisa akur sama mertua. Ternyata dia nggak bisa ngurus anak. Ternyata dia ngeyel sama suami. Hah. Inilah sifat Anda membuking dari awal, bukan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu disyariatkan sholat istighfar, Doa istighfar, meminta. Meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Berarti booking-booking itu tidak boleh ya Ustaz. Ya? Tidak boleh. Berarti kita fokus meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. sembari kita memperbaiki diri. Iya, ya, memantapkan diri, memperbaiki diri. Ya. Jodoh nggak akan kemana. Sekalipun jauh, kalau memang jodoh, jadi. Sekalipun dekat, teman sekelas cuma sebelah meja. Kalau nggak jodoh nggak jadi. Saya orang Batak dari Medan, dapat istri orang Jogja. Kan seberang pulau. Kira-kira kebayang nggak dulu? Kebayang nggak? Apa apa pernah saya membayangkan ketika saya SMA? Ya Allah, tolong ya Allah, jadikan saya suami dari Tri Astuti Puji Lestari. Alamat. Nah, nah, nah, karena saya nggak tahu. Tapi karena memang jodoh, Allah pertemukan di Jogja dan ketemunya pas pengajian. Waduh. Oh, cinlok Ustaz ya? Iya, cinlok. Bukan apa-apa daripada saya ngisi pengajian ibu-ibu, ternyata masih ada yang belum jadi ibu. Sekalian aja tak jadikan ibu. Ya. Nah, jadi nggak ada yang tahu. Tapi sekalipun dekat, coba berapa kasus teman satu kelas SMA, kelas satu, kelas dua, kelas 3, kelas terus sekarang jadi suami istri? Berapa kasus? Sedikit. Sedikit. Dan hati-hati Anda yang ah, laki-laki Jogja, berhati-hati yang ikhwan-ikhwan Jogja persaingan tambah keras. Kenapa? Ikhwan-ikhwan Sumatera mengincar akhwat Jogja. <laughs> Oke, kita ganti topik, Ustaz. <laughs> nah, Ustaz, berarti untuk booking-booking ini kita tinggalkan lah Ustaz ya. Berarti kita jaga jarak lah dengan sang iya. idaman. Kalau memang itu yang terbaik ya kita doakan gitu ya. Berarti kita ini harus meneladani seperti matahari ya Jauh itu mencahayai, dekat justru malah membinasakan. Hmm. Detek ya, Eran Iskandar. nah, Ustaz, <clears throat> berarti kita tidak boleh booking-booking akhwat karena kita tidak tahu mana yang terbaik dari Allah iya. Subhanahu wa taala ya. Wa asan takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagimu yeah. dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu dan Allah yang lebih mengetahui gitu Ustaz. Ya. Dan itu sering, sering ini mohon maaf ya, uh, karena saya beberapa tempat ngisi pengajian ibu-ibu. Ketika saya cerita ini tentang ayat ini, yaitu faidah-faidah yang bisa kita petik dari ayat ini. Ada beberapa orang ibu yang akhirnya nyeletuk. Ustadz, bener. Bener yang mana bu? Bener omongan saya atau bener firman Allah? Bener firman Allah. Emang kenapa? Itu suami saya dulu. Itu laki-laki paling saya benci dulu di kantor. <laughs> Tidak ada laki-laki yang lebih saya benci daripada dia. Tapi kalau karena berjodoh, jadi suaminya. Sebaliknya Ustaz, ada laki-laki yang dulu saya idam-idamkan. Bintang sekolah. Bahkan saya sering berdoa kepada Allah, ya Allah tolonglah ya Allah. Jangan alihkan dia kepada wanita yang lain. Ini nggak jadi. Ya. Nah. Baik, kita ke poin berikutnya. Nah, Ustaz. Hmm, dari tadi Ustadz menyebutkan contoh-contoh kontemporer dari kisah-kisah cinta ya Romeo ya kemudian siapa lagi tadi Layla Majnun siapa lagi dan lain-lain lah ya nah Ustadz, apakah jatuh cinta cinta monyet pacaran islami ya apakah kisah-kisah semacam ini itu memang kita akui lah ya Ustaz ya, memang marak dan jadi trending topik di anak-anak SMA zaman sekarang. Nah, kalau orang-orang terdahulu itu Ustaz, mereka juga kan jatuh cinta ya Ustaz oh, ya? iya jelas. Ya ulama, mereka kan normal insya Allah ya. Bahkan Qabil Habil juga Iya. Dulu uh, cinta dengan salah seorang saudara dari mereka Ustaz. Nah, ini kisah-kisah cinta orang terdahulu dan ketika mereka jatuh cinta itu bagaimana menyikapinya Ustaz? Iya banyak, sangat banyak kalau kita eh, flashback ya di kisah-kisah zaman dahulu betapa cinta itu mempunyai dua sisi yang sangat bertolak belakang. Yang satunya uh, sanggup uh, melestarikan hubungan manusia, tapi yang satunya justru membinasakan manusia. Sebagaimana uh, kisahnya Qabil dan Habil. Untuk melestarikan keturunan, Allah perintahkan kan kawin silang. Dan Hawa melahirkan kembar apa namanya kalau dalam bahasa Jawa? Laki perempuan, dampit apa-apa? Siam apa? Kalau siam itu jeruk, jeruk siam ya. itu yang setiap melahirkan laki perempuan tuh. Apa bahasa Jawanya? Yang orang Jogja. Udah nggak bisa bahasa Jogja, masya Allah. Kembar apa namanya? Hah? Ya nggak tahu saya, saya lupa. Yang jelas Laki perempuan lah gitu aja ya. Ah, kejata nih, kejata. Si Kobil yang punya kembaran perempuan cantiknya 9,5. Kejatah dapat. Dia dapat kembarannya adanya si Habil yang punya kembaran perempuan ya 5,9. Ya cuma beda angka aja sih sembilan lima sama sembilan Wah, apa si Qabil ya? Orang terima. Wah, enak tenan gue. sembilan bulan karo inyong. Ya, malah sama kamu sekarang. Ah. Coba lihat gara-gara kecemburuan ini dan hasad tentunya, sombong, rakus, akhirnya dia membunuh adiknya. Tapi di sini kita bisa mengambil hikmah yang sangat luar biasa. Apa itu? Untungnya waktu itu Kobil jatuh cintanya sama kembarannya sendiri, perempuan. Gak kebayang bagi saya kalau ternyata Kobil jatuh cintanya sama Habil. Duh, LGBT ya. Punah manusia ini. Ketika Allah perintahkan kawin silang, Kobil interupsi, berhenti ya Allah. Loh, ada apa Bil? Saya jatuh cinta sama Habil. Wah, terus keluar undang-undang berdirikan lembaga HAM. Habis kita ini. Sudah harus sejak dulu. Bahkan dikisahkan di zaman Umar bin Khattab. Ada seorang wanita merapat. Jadi Umar waktu itu ronda. Ketika ronda ada seorang wanita merapat. Meratap sambil menyandungkan syair memuji seorang laki-laki yang diharapkan kedatangannya di kasurnya. Wah subhanallah. Dia sebutkan namanya Abu Zuaib. Umar penasaran, ini laki siapa ya? Sampai demikian rupa membuat wanita ini tergila-gila. Besok disuruh Umar, cari itu laki-laki bernama Abu Zuaib, panggil ke sini. Datang dia, dilihat Umar. Oh alah, yo pancen, para wanita tergila-gila. Ganteng abis. Gak kayak kamu, abis gantengnya. <laughs> ganteng abis. Apa katanya Umar diperintahkan ngapain? Cukur rambutnya. Digundul. Begitu digundul, jadi maco. Tadinya ganteng, sekarang mah maco. Waduh, wah bahaya juga nih. Ya udah deh, suruh pakai penutup kepala, ikat rambut. Ya, kok tambah keren. Akhirnya diapain? Diungsikan. Nah, suruh jadi pasukan penjaga perbatasan. Ahlu sirah dia. Gak berapa lama, ketika Umar melewati sebuah rumah, ada sekelompok wanita. Lagi-lagi nih, ini makanya saya katakan sebenarnya bukan hanya laki-laki yang penasaran dengan wanita. Wanita pun begitu kok sama. Ah, ada beberapa orang wanita ini ngerumpi. Ngerumpi apa? Ngerumpi siapakah laki-laki terganteng setelah Abu Zuhid. Untungnya mereka nggak nyebut nama saya. Ya saya belum lahir. Siapa ya, siapa ya, siapa ya? Wah mereka tersak telusuk, tersak telusuk. Ah disebutlah sama seorang laki-laki. Ya. Hah, didatangkan sama Umar. Oh, cari itu laki-laki itu. Dipanggil ke hadapannya Umar tanya, "Wih. Wah, ini benar musibah ini. Udah, cukur lu punya rambut. Cukur. buat jadi maco. Begitu disuruh Umar mau pakai ikat rambut, orang ini bilang, "Umar, Nanti kalau habis sikat rambut saya diusir kan? Saya udah tahu nasib saya. Loh, kenapa? Iya, Abu Zuhaib itu sepupu saya. Oh, pancen. Sama-sama gan ganteng sepupuan. Yaudah deh lu pergi sama nyusul saudaramu. Hah, coba lihat. Umar mengetahui musibah besar. Kalau wanita sudah menghabiskan waktunya untuk membicarakan ikhwan mana yang hafalannya paling banyak, paling aktivis, paling militan, ya, suaranya bagus. Kemudian retorikanya memukau, punya jabatan struktural yang keren, orang penting, bintang kampus, selalu dibicarakan itu. Nah, ini musibah ini akhwatnya. Jadi dia ya, itu sudah terjadi sebenarnya zaman dahulu kala. Berarti sikap kita Jangan disibukkan dengan hal-hal yang bisa menjurus ke sana. ya, usah. Ya. Berarti biar nanti tidak galau. Ya. Atau ada nggak sih doa biar kita tuh cintanya cinta yang lurus gitu Ustaz, tidak disibukkan dengan perkara yang galau gitu Iya. Ada dan sebelum kita masuk ke doa, doa kan jurus terakhir sebenarnya. Jurus utama juga Ustaz. Ah, terakhir dan pamungkas. Ada usaha-usaha sebelum yang harus kita lakukan. Di antaranya itu menjaga pandangan. Kisah menakjubkan salah seorang ulama, tapi apaan saya lupa nama ulamanya, apakah Hasan al-Basri atau siapa? Nah, nanti tolong dikoreksi ya kalau Anda lebih tahu. Salat Id. Salat Id. Nah, ketika salat Id, Sebagaimana tradisi orang lah. Kalau mau sholat yang sholat akbar, biasanya kan pakai pakaian yang bagus, ya kan? Pakai sepatu ada lampunya. <laughs> nah, pakai pakaian yang terbaik lah. Karena tahunan kan begitu, ritual tahunan. Ya demikian pula dengan wanita-wanitanya. Sepulang sholat id, istrinya ulama ini nyubit. Eh, Kenapa saya dicubit? Tadi sepanjang jalan, berapa tuh yang dipirik-pirik? Sepanjang jalan berangkat dari rumah ke masjid, ke lapangan, terus balik dari lapangan masjid ke sini ke rumah, berapa yang sudah kamu lihat? Apa kata suaminya ini? Ucapan yang membuat hati istrinya benar-benar mencair yang membuat hati istrinya seolah-olah akulah bidadari surga satu-satunya suamiku ini. Apa kata suaminya? Duhai istriku, sepanjang kita berjalan kaki, PP, tidak ada yang aku lihat kecuali jempol kakiku. Kecuali apa? Jempol kakiku. Udah jadi suami loh. Sudah beristri loh, tapi demikianlah tingginya khasyah beliau kepada Allah sampai-sampai yang tidak ada yang beliau lihat kecuali kakinya. Saking menundukkan pan pandangan. Kalau kita ditanya seperti itu, sudah berapa plat nomor motor yang kamu hafalkan <laughs> sepanjang jalan? Wah, dihafal loh ini akhwat Blora, plat K, eh, ini akhwat Klaten, ini AD, ini akhwat Magelang, AA, hafal kabeh. Ya. Perangkat kajian ke sini. Apa tuh motor-motor parkiran akhwat? AB, LJ, wah ini akhwat Bantul. AB, DS, wah ini akhwat kota. Ya, subhanallah. Jadi itu yang pertama, hati-hati dengan pandangan. Jangankan yang belum menikah ya. Yang sudah menikah saja, kalau tidak menjaga pandangan, perlahan-lahan rasa cintanya kepada istrinya akan luntur. Akan luntur. Ucapan lembut yang selama ini terucap hilang. Membantu di dapur yang selama ini dilakukan udah males. Ya selama ini membantu nyuci baju nggak mau lagi. Nah, karena tidak bisa menjaga pandangan. Apalagi mas-mas, adik-adik sekalian yang belum menikah. Dan efek negatifnya ketika tidak bisa menjaga pandangan akan nampak ketika proses ta'aruf. Soalnya saya banyak menghandle ngasih ke saya, banyak stop. Sering Ustaz ya? Oh iya. Oke. Okay. Ya, jadi bisa. <clears throat> beberapa menghandle. Saya bisa tahu karakter si laki-laki ini apakah uh, termasuk laki-laki yang hanif. Ya meskipun ilmunya nggak terlalu tinggi, tapi dia iz izahnya kuat, semangatnya kuat. Eh, dia ingin pokoknya lah menjalani agama Islam ini meskipun ilmunya nggak seberapa, hafalannya nggak seberapa. Saya bisa menilai dari itu cara apa? Ketika taruh Kasih CC kan kalau taruh kan? kasih CV kertas. Ingin akhwat yang seperti saya syaratnya ringan, Soleha bisa berkomunikasi baik dengan calon mertua, dengan mertua berikutnya, ya maksudnya dengan mertua ya. Oke. Okay. Dari sisi fisik, ya yang rata-rata lah ustad. Oh rata-rata baiklah. Tolong spesifik lagi. Mau yang putih, kuning lansat, coklat, warna-warni. <laughs> Kasih ya, oh saya pengen yang coklat aja Ustaz. Saya kurang suka yang putih. Kenapa? Kayak toge, Ustaz. Enggak mau saya. Saya ingin yang coklat aja lah, coklat. Kayak sawo, manis gitu ya. Oke. Okay. Proses. Nah, mulai nampak ketika apa? Datang ke rumah. Kan nggak langsung lamar kan? Datang dulu main ke rumah kan? Temu dengan walinya. Nah, jadi gimana? Oh, Bapak, begini Pak, saya mengantar ini. Bapak punya putri benar? Oh iya. Ya, ini cuma proses dulu Pak. Oh iya. Sebentar ya saya panggil anak saya. Aduh Pak, nggak usah Enggak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya sudah kan ada orang tuanya kan, ada si akhwat. Selesai proses taruh, saya tunggu kabar. Seminggu, dua minggu, si akhwat bertanya kepada saya, Ustaz bagaimana? Dan ingat ya, perempuan itu kalau sudah didatangin rumahnya, itu harapannya besar. Dia telah menang, dia telah menaruh mangkok masa depannya. Dua minggu nggak ada kabar, tiga minggu kartu simnya udah nggak aktif. Waduh, gimana saya ini? Ya, akhirnya ketemu lagi. Eh, gimana? Anak cari-cari ya, ente. Gimana? Aduh, Ustaz, gak sesuai kriteria saya. Duh, apalagi nggak sesuai? Itu baca Qurannya juga bagus. Ikut kajian rutin. Kan Ustaz, ya fisik kan boleh juga. Ah, ini, ini, ini, ini. Ya, karena apa? Matanya nggak dijaga, sehingga ketika akan menikah, syarat yang di kertas beda dengan syarat yang diimajinasi dia. Ya, terlalu banyak nonton drama Korea. Sehingga yang terbayang bagi dia, wah saya pengen akhwat, ya yang tinggi semampai putih, rambutnya panjang, kuntilanak. Jadi jaga mata, benar-benar jaga mata. Ya, nah itu jurus yang pertama. Oh ya, baiklah. <clears throat> Nah. Ah, baik setelah kita meluka, melakukan berbagai ikhtiar supaya tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat, tentunya jurus terakhir dan pamungkas senjata paling bagus seorang muslim adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhubung cinta adalah termasuk ibadah yang paling tinggi, tentunya ada doa khusus cinta. Sebagaimana eh, sayangi kita kepada orang tua, berbirul walidain adalah amalan yang paling tinggi. Termasuk amalan yang paling tinggi, maka ada doanya, Rabbi Firli kan begitu. Maka berhubung cinta juga adalah ibadah yang termasuk ibadah paling tinggi, ada doanya. Dan Anda bisa searching di Google, saya tidak akan mengimla. Alif baris di atas A, H baris domahu. jangan. Ya Anda tidak, tapi awalnya aja. Allahumma ini as'aluka hubbaka. Nah, ya Allah, aku minta kepadamu rasa cintamu untukku. Jadi kita minta dulu cintanya pertama, cinta siapa? Cintanya Allah agar Allah mencintai kita. Apa gunanya banyak wanita mencintai Anda, mengidolai Anda, tapi Allah tidak mencintai Anda? Dan sebaliknya apa gunanya Anda wahai akhwat? Laki-laki berjubel-jubel mengantri, menaruh harapan cinta kepada Anda, tapi Allah tidak mencintai Anda. Maka mintalah cinta yang pertama kali cinta kepada Allah, ya Allah tolong ya Allah cintai saya. Memelas mintanya, bukan pakai kesombongan. Mintanya dengan penuh harap. Memelas, menghinakan diri, Ya Allah. Berikan saya cintamu, Ya Allah. Nah, setelah itu baru berikutnya. Wa hubba Dan cinta dari orang yang mencintaimu juga ya Allah. Sehingga ketika Allah kasih, Allah kirimkan seorang calon pendamping untuk kita. Pendamping itu juga mencintai Allah. Allah. Makanya sangat jarang kita dapati ikhwan akhwat yang tidak pernah pacaran, menjaga kemuliaan dirinya, menjaga batasan-batasan syariat, kemudian ketika menikah langsung cerai. Nggak ada. Yang paling banyak bercerai siapa? Artis ya. Padahal mereka pacaran. Pacarannya semenjak di syuting dah pacaran. Subhanallah nikah di Mekah. Tiga bulan pisah. Jangan salah pilih role model. Jangan salah pilih idol. Ya. Kemarin tetangga saya ta'aruf dua jam, nikah. Dua jam. Cah. Betapa banyak orang yang pacaran dari SMP 3 tahun, SMA 6 tahun. Coba bayangkan, orang yang pacaran 6 tahun itu udah diapai aja. Gak jadi nikah. Subhanallah. Ini bukan lagi second. Kalau yang kedua kan second ya. Ketiga ter. Kalau yang ke satu, Nah, jadi itu yang pertama. Kita minta kepada Allah cintanya Allah. Lalu kita minta dan kirimkan pula cinta dari orang yang mencintaimu ya Allah. Nah, dan seterusnya ya, silakan Anda searching di yufit.com. yufit.com itu apa Ustaz? Ya, website. Mesin pencari. Kalau ya, di Google kan ya. masih campur-campur hmm. ya. Nah, jadi saya sarankan carilah di yufit.com. Itu Sudah search engine tapi islami gitu. Ya, search engine tapi islami. Nah, kalau search engine ada yang islami, kalau pacaran ada islami ya. Ya. Berarti kalau kita sedang jatuh cinta, kalau kita simpulkan tadi uh, yang pertama jaga pandangan ya Ustaz ya. Iya. Jaga pandangan, kemudian yang kedua banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan solusi terbaik untuk orang yang jatuh cinta adalah dengan menikah gitu Ustaz ya. Masalahnya kalau belum bisa menikah maka kembali tadi dengan solusi yang tadi Ustaz ya, jaga pandangan dan banyak-banyak berdoa. Doa. Baik, masyaallah ya. Semakin menarik saja perbincangan kita di talk show Kisah Kasih di Sekolah pagi hari ini. Tapi waktu sudah menunjukkan pukul 11 kurang 5. Oleh karena itu kita buka sesi tanya jawab biar nanti yang nanya tidak hanya moderatornya saja tapi dari teman-teman semua juga boleh bertanya. Bagi aku yang ingin bertanya bisa menuliskan di kertas. Bagi ikhwan yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan ya atau langsung tulis di kertas saja. Baik. Nah, ini pertanyaan sudah banyak yang masuk, Ustaz. Waduh. Waduh. Ini pertanyaannya Emang sampai sore nih kita bahas ya. ya. <laughs> Emang kalau dah bahasannya tentang cinta, wah pertanyaan numpuk. Siap Ustaz? Ya. Ya. Dipilih ya, yang mana yang paling mendekati tema. Ya, baik. Pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah. Tadi Ustadz berkata tentang cinta monyet. Ketika SMA dulu, saya jatuh cinta terhadap seorang ikhwan. Karena saya melihat akhlak dan ilmunya yang membuat saya kagum. Wah, subhanallah. Belum selesai, Ustaz. Oh, belum Curhatnya masih panjang. <laughs> Sudah bertahun-tahun saya tidak bertemu lagi dengan ikhwan tersebut. Wah, tapi saya masih memiliki perasaan yang sama terhadapnya. Oh iya senang banget ya. <laughs> Terus? Jadi digantung. <laughs> Dan hal ini sangat mengganggu karena saat ini saya sedang proses ta'aruf dengan seorang ikhwan. Wah, masya Allah. Tapi perasaan saya terhadap teman SMA saya itu mengganggu sekali. Apa yang harus saya lakukan? Apakah perasaan saya tersebut merupakan kelanjutan dari cinta monyet saya sewaktu SMA dan perlu saya hilangkan dari hati saya? Syukran wa jazakallahu khairan. <clears throat> Inilah makanya saya katakan jangan main-main dengan cinta. Udah sekali kena, sulit menghilangkannya. Apalagi cinta yang sampai kepada tahap belum hilang ketika menjelang taruh. Tapi kalau ini pun terjadi, bagaimana caranya? <clears throat> Sebenarnya ada kajian yang eh, sangat bagus yang di kalau tidak salah ingat saya disampaikan oleh senior kami Ustadz Muhammad Abdul Tua Sikal saya tidak terlalu ingat judulnya apa, tapi intinya bagaimana cara si dia di format. Bukan hanya format, defrag. Bongkar harddisk kalian kalau <laughs> perlu ya. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, ya, buang benda-benda kenangan yang mengingatkan kepada si dia. gantungan kunci, boneka Hello Kitty, apalagi stiker, pulpen, apalagi biasanya yang dikasih. Kalau coklat nggak mungkin lah bertahun-tahun disimpan ya kadang. <laughs> Eh, apalagi buku. Ah. ah buku tahunan. Wah, eh, eh, itu. Itu mengungkap masa lalu itu ya. Nah, buku tahunan termasuk. Apalagi benda-benda pokoknya yang mengingatkan kepada si dia lah. Itu diingatkan supaya benda yang ada di visualisasi kepala itu hilang. Percuma usaha untuk menghilangkan visualisasi yang ada di benak kita, sementara benda-benda yang memancing ingat kepada dia itu nggak hilang. Buang. Ustaz, eman-eman, buku udah kasih sama orang. Ya. Dihadiahkan misalnya ke masjid kemana gitu. Jangan juga ke masjid dekat rumah, nanti Anda ke masjid kebaca lagi itu bukunya. Jadi hmm. yang pertama. Jadi buang setiap benda-benda yang mengingatkan kepada si dia. Yang kedua. Ini agak sulit juga yang ini. mengurangi list pertemanan dengan orang yang berkaitan langsung dengan si doi. Memang mungkin Anda sudah tidak berteman lagi dengan dia di Facebook misalnya ya. Tapi berteman dengan temannya. Nah, si doi mengupdate status dikomentari oleh temannya yang Anda masih berteman kan bisa kelihatan. Bisa kelihatan kan? Waduh, dia bikin status melting lagi, melting lagi. Silakan, dekat Ya. Jadi listing itu dikurangi. Nah, listing-listing pertemanan yang tidak berfaedah dikurangi. Nah, yang ketiga. Ingat buruk-buruknya dia. Kalau teringat sama dia, ingat buruk-buruknya. Masalahnya, orang yang jatuh cinta itu, orang yang kadung cinta, sangat sulit mencari celah buruk orang yang dicintai, iya nggak? Kenapa? Makanya ada pepatah mengatakan cinta itu buta. Buta itu membuat orang tidak bisa melihat lagi mana yang benar, mana yang salah. Lihat buruk. Dia lihat apa buruknya dia. Ke masjid sering terlambat. Ini bau badan yang luar biasa. Nah. Ini utang jarang bayar. <laughs> Pokoknya ingatlah apa yang buruknya diingat. Bukan dalam artian kita seuzon. Oh, enggak, ini sekedar menghilangkan memori. Jadi kalau teringat, ingat buruknya. Ya, Nah ini diantara tiga caranya. Selain itu berdoa kepada Allah, ya berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan dari benak kita kenangan kenangan tentang dia. Allah taala alam. Ya, jazakallah khair atas faedah dan jawaban. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Uh, saya rangkum saja karena pertanyaannya setipe. Uh, ini Ustaz, bagaimana untuk kita yang sudah terlanjur berpacaran? Nah. Ini bagaimana solusi dari Ustaz? Kemudian pernah mendengar tentang bahaya pacaran menjurus ke zina. Hmm. Dapat zina itu apa sih? Untuk kita dan keturunan misalnya <clears throat> ya, baik. Sudah terlanjur pacaran. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Cuman dua. Move up atau break up. Move up nikahi, break putuskan. Ustaz, nikah belum ada duit. Ya udah, putusin. Enggak tega. Nah, itulah. Itulah pinternya syaitan. Ustaz, nanti mutus tali silaturahmi. Wah, subhanallah. <laughs> Pakai jurus mutus tali silaturahmi segala. pakai kaidah, Ustaz, mutus tali silaturahmi kan dosa, Tat. Pacaran kan dosa. Ya udah saya milih dosa yang lebih ringan. <laughs> pakai kaidah usul fikih juga dia. Sulit nih ngelawannya ya. Nah, jadi tolong. Ketika Anda sudah terlanjur pacaran, tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Seorang pembunuh 99 dia bunuh, dia genapkan 100, masih ada kesempatan bertaubat. Mungkin Anda baru sekali pacaran, masih terbuka lebar kesempatan untuk eh untuk pacaran lagi, untuk bertaubat. Masih ada kesempatan. Ya, masih ada kesempatan itu untuk bertaubat. Tapi nggak caranya seperti yang saya sebutkan tadi yang pertama. Ya, buah benda kenangan, ingat keburukan-keburukan dia, hapus sisi pertemanan kalau perlu, nama dia dari handphone Anda hilangkan. Dan jangan stalking ya. Nah, jangan stalking stalking statusnya. Nama ada dihilangin, tapi ah, ada ah, status apa ya? Tetet scroll scroll scroll scroll gak ketemu ketemu jaringannya lemot. Nah, kan? Ya, jangan jangan. Ya, jadi saya nasihatkan kepada adik-adikku sekalian yang sudah terlanjur pacaran, masih terbuka kesempatan untuk bertaubat. Dan ingat, memang Pacaran, pacaran tidak selalu menghasilkan zina, tapi zina selalu berawal dari pacaran. Oh enggak lah tar, itu yang diprostitusi itu udah beda kasus. Kita nggak ngurusin itu. Yang kita urusin kajiannya kan ini nih tentang orang pacaran kan. Nah, jadi memang pacaran tidak selamanya berujung dengan perzinahan besar. Tapi perzinahan besar selalu didahului dengan Pacaran. Dan ingat, zina termasuk dosa hutang. Hutang yang akan berimpak, berdampak pada garis keturunan. Anda lupa, saya lupa. Nah, petuahnya ulama mana itu ya? Kalau engkau berzina di luar rumah, maka Allah akan menghukummu anakmu berzina di rumahmu sendiri. Tapi saya lupa ini perkataan siapa. Ya, jadi kalau engkau berzina di luar rumah, ke pantai, bioskop, ya, suatu saat kalau Anda tidak bertaubat menyesali dosa-dosa, Allah menghukum lewat apa? Lewat keturunan. Jadi sebelum Anda berpikir, sebelum Anda melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, mari berpikir sejenak. Mari merenung sejenak. Nasihati diri sendiri dan kasihani anak cucu kita di masa mendatang. Jangan sampai mereka terkena dampak dari dosa yang dilakukan oleh orang tuanya di masa remaja. Ya. Allah taala alam. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Kita oh, dulu memang pernah pacaran hmm. dan bagaimana cara kita untuk memperbaiki masa lalu yang suram? Apa yang harus kita lakukan sekarang dan yang akan datang? Ya, baik pernah melewati masa lalu, pernah mengalami masa lalu pacaran yang kelam. Ya, pacaran yang kelam. Apa yang harus kami lakukan Ustaz? Yang pertama, biasanya nih, orang yang pacaran itu karena banyak waktu kosong. Dan seorang yang remaja, seorang pemuda-pemudi yang terlalu banyak waktu kosongnya, setan akan masuk Waktu kosong kalau tidak dipakai untuk yang bermanfaat, nanti untuk maksiat. Minimal-minimalnya sia-sia. Jadi bagi Anda, bagi kita yang sudah pernah mengalami masa kelam pacaran, ah, masa sekarang jangan kebanyakan waktu kosong, waktu luang, waktu menyendiri, waktu berkhayal, waktu berfantasi. Cari majelis ilmu, kalau pas libur kajian, cari aktivitas sosial. Ya, sedekah rombongan, tentunya anak yatim, bakti sosial, ke misalnya ada tempat bencana dan sebagainya. Pokoknya cari aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Tapi tidak ada aktivitas yang paling bermanfaat melebihi aktivitas belajar agama. Karena dia selain menambah ilmu, dia akan meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak pernah ada kasusnya orang pacaran sambil kajian. Kalau ada tuh kajiannya nggak bener itu ya. Ya, makanya isi kajian, ya kan? Mengikuti kajian-kajian. Ya, dan Jogja ini, Jogja ini itu samudranya. Hari cuma tujuh, tapi kajian bisa enam belas. Silakan. Ya Allah taala kalau daerah sini tapi kayaknya ada ah ini nih. Ada di sini. Ya, bagi yang ingin uh, melihat di luar kayaknya ada, ya. Gratis gak di Gratis. Ah, gratis. Ya, silakan diambil nanti di luar ada pamfletnya jadwal kajian di sekitaran Jogja. Mau akidah, akidah pun mau akidah yang mana lagi nih? Ah, lengkap. Mau fikih, fikih yang mana lagi? Tapi saya sarankan jangan fikih nikah. <laughs> Baru ngaji, udah saya semangat ngaji tak? Saya mau belajar fikih. Ah, fikih apa? Fikih nikah. Ya elah. Kecuali yang udah the power of kepepet usia udah ha, pendapatan sudah ada, ya. Nah, silakan. <clears throat> Ini jadi lakukan hal-hal yang bermanfaat, berkajian dan sebagainya dan sebagainya. Dan satu lagi. Teman-teman di masa lampau. Nah, ini penyakit nih. Teman-teman masa lalu Anda. Teman-teman di masa lampau Anda yang dulu berbareng-barengan, clubbing, jogging, apalagi pusing. Tinggalkan mereka. Kecuali mereka juga udah memperbaiki diri ikut kajian juga. Nah, Jangan coba-coba mewarnai. Khawatirnya Anda lagi diwarnai. Kambuh lagi penyakit lamanya. Ya. Jadi tinggalkan mereka. Masalahnya begini nih. Kegatelan. Reuni ya. Ini biasanya reuni. Ah, saya mau tanya. Ketika reuni apa yang dibicarakan? Dosa masalah? Masalah tau. Ada saling menasehati nggak? Nggak ada yang ada justru cekakak, cekiki, ketawa, ketiwi. Apa gunanya? Ini ya, jauhi, jauhi. As-sahibun, sahibun. Sepatah Arab. Teman akan menarik supaya kita semodel dengannya, setipe dengannya. Nggak akan reto dia, Anda mau berteman dengan dia, sementara Anda sendiri nggak mau tipe dengan dia, nggak akan mau dia. Makanya pecinta mugi temanannya sama pecinta mugi. Pecinta CB temanannya sama pecinta CB. Ya begitulah al arwahun junodun mujannada. Ketika Ibnu Katsir mengkisahkan kisah Ashabul Kahfi yang tujuh pemuda itu duduk di bawah pohon berurutan pemuda pertama, kedua sampai yang ketujuh. Sebelumnya nggak kenal, nggak SMS-an dulu, tapi berkumpul di satu tempat. Nah, kenapa? Baru Ibnu Katsir mensitir hadis ini. Al arwahan junud mujannadah. roh itu seperti pasukan tentara. Angkatan laut mesti barisnya sama angkatan laut. Angkatan darat barisnya sama angkatan darat. Begitulah roh Ruh orang soleh, orang yang sedang berubah menuju kebaikan, hanya akan mau berkumpul dengan ruh yang orang yang menuju kebaikan. Maka pilihlah teman yang baik. Allah Ta'ala ala. Masya Allah. Barakallahu fiqh atas jawaban-jawabannya. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan, mungkin ada sesi door prize dulu Ustaz. Oh, uh, Ustaz bisa menyampaikan beberapa pertanyaan bagi yang bisa menjawab nanti mendapatkan hadiah ya. Dan hadiah pertama, wanita-wanita penghias surga. Ini ada buku yang bagus sekali. Kita hadiahkan untuk akhwat yang pertama bertanya tadi ya. Yang pertanyaannya tadi tentang apa? Tentang mengingat ikhwan. Oh iya, dia sudah ta'aruf. Ya, dia, sudah ta'aruf tapi masih teringat dengan teman SMA-nya. Itu penanya pertama dapat hadiah apa? wanita-wanita penghias surga. Ya, Masya Allah. Bisa diberikan. Kita doakan semoga ta'arufnya lancar. Ya, amin, amin, ya amin. amin. Bukan dengan Kak ya? Bukan. Oh, bukan. alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Ah, berikutnya Ustaz. Fadal bisa Ustaz berikan pertanyaan untuk peserta di sini yang ikhwan. Yang ikhwan ya. Nanti akan dapatkan hadiah buku Terlanjur Cinta karya Ustaz Dr. Rehanul Bahrain ya. Ini buku baru, fresh from the oven ya. Fadal. <clears throat> Masih berkaitan dengan tema kita pada hari ini yaitu tentang cinta. Ini saya hanya ingin menguji menguji wawasan adik-adik ya. Tapi nggak nggak terlalu sulit kok. Bagi yang sering membaca tentang cinta mesti insya Allah tahu. Ya. Siapakah nama seorang sahabat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulu sangat memusuhi beliau. Kemudian ketika masuk Islam, dia mencintai Rasulullah, tapi Lamsi lebih mencintai dirinya sendiri. Silakan. Umar bin Khattab. Panitia bukan? Oh, bukan. ya, <laughs> nanti kong kali kong pula nanti ya. ya Umar bin Khattab. Ya. Barakallahu fiik. Lagi? Lagi, Ustaz. Lagi. Hadiahnya? Buku kisah-kisah teladan, ya. Kisah-kisah teladan mereka yang menjaga kesucian diri dari perbuatan keji. Nah, ya, baik. Siapakah nama seorang pemuda yang menjaga kesucian dirinya? Namun karena dia menjaga dirinya dari perbuatan tersebut, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Dan nama si pemuda ini termaktub di dalam Al-Quran dan kisah dia tidak Allah ceritakan di surat yang lain kecuali di surat itu. Yang berjudul Yusuf. Yusuf. Inilah yang kalau cerita kisah cinta-cintaan banyak yang tunjuk tangan. <laughs> akhwat nggak ada yang jawab Ustaz ya? Karena dibalik hijab. Ah, terus gimana ini akhwat? Cukup tadi aja ya berarti ya. Khusus ikhwan aja Ustaz ya. Oh gitu. Waduh, hmm. kasihan. <clears throat> masih ada berapa dia? Atau yang pertanya aja tadi? Oh iya. Kan masih ada apa mungkin kita berikan yang bertanya yang paling bagus tadi ya. Tapi yang mana tadi dulu ya? <laughs> Ini bagus sekali Mas Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz ke ikhwan lagi. Baik. <clears throat> Tadi saya sempat singgung bahwasanya ketika kita merasakan jatuh cinta dan ya merasa sudah cukup lah ya dalam beberapa hal ini kita berbicaranya fase yang sudah mendekati nikah tapi untuk yang menjawab tidak terbatas bagi yang hendak menikah enggak bagi siapa saja anda merasakan jatuh cinta maka pertanyaan saya, setelah Anda merasa kayaknya dia yang cocok untuk saya, dia yang pantas untuk saya, dan saya pun kayaknya pantas untuk dia. Pihak mana yang pertama kali Anda hubungi? Silakan yang baju ya. Pihak Oh iya, masya Allah, masya Allah. Allah. Subhanahu Wa Taala. Ya betul. Betul itu. Betul. Tapi kan maksudnya bukan itu tadi. <laughs> ya nggak apa-apa lah. Iya. Ya nggak apa-apa. Ya, dan sebenarnya benar juga, itu benar. Ya, meminta ya, ketika kita sudah itu, ya, yang pertama kali kita hubungi itu ya Allah. Pertama kali kita tanyakan itu Allah sebelum bertanya kepada orang tuanya. Kita bertanya sama Allah. Kita meminta kepada Allah, baru meminta kepada orang tuanya. Pak, tolong Pak. Udah cinta kali aku Pak. <laughs> Memelas ya, bawa kado kesukaan bapaknya, semur jengkol kayak atau apa ya. Nah, ya silakan. Ini Ustaz, ada pertanyaan dari sepertinya akhwat yang ingin hmm. Soalnya tulisannya bagus ya. <laughs> Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Share tips-tips dong. Bagaimana agar kita terhindar dari cinta-cinta yang terlarang? Karena keseringan di sekolah itu ketemu terus. Kalimat Tresno jalanan siapapun. <laughs> Kadang ya kok benar gitu Ustaz. Ya. Ini bukan Ivan yang tanya ya. Alhamdulillah, tulisannya bagus soalnya ya. <clears throat> Bagi yang bertanya dapat hadiah buku Dr. Rainul Bahran Terlanjur Cinta, panitia bisa overkan kembali hijab. Bagaimana Tips-tips karena sering ketemu Retno Jalan Saking kulino Senang Seseorang itu karena sering ber Berjumpa Sering bertemu nah, Bagaimana tips-tipsnya sebahagian itu sudah saya jabarkan tadi di pembahasan kajian kita yaitu menjaga mata pertama itu sudah mutlak yaitu sudah mutlak yang kedua menjaga interaksi mungkin mata dijaga tapi interaksi nggak dijaga ya sama saja ya mata dijaga interaksi juga dijaga kalau bukan karena yang pen pennya panjang dua harokat <laughs> kalau bukan karena yang nun mati ketemu ta hukumnya apa Ikhfa. Ah, kalau bukan karena yang penting banget, nggak usah call back, Ya nggak usah hubungi dia, nggak usah interaksi. Kalau bukan karena yang sesuatu penting banget, sekedar sekedar tanya Ustaz Kabir, ini ngapain? Nggak usah. Wah Ustaz nanti dibilang jutek. Saya bilang masa bodoh. Bagi saya, kamu saya, kalau ada laki-laki bilang, itu akhwat jutek banget. Jutek itu sinonim dari apa? Akhwat berharga tinggi. Ya, akhwat berharga tinggi. Jutek itu cuma sinonim singkatnya aja. Malas orang bilang akhwat berharga tinggi, kepanjangan. Ambil yang paling singkat, jutek. Ya udah biarin aja. Ya, jadi jangan mata sudah dijaga tapi interaksi tidak dijaga. Kemudian <clears throat> berikutnya Oh ya, berikutnya. Nah ini ini. ini. Biasanya kan di sekolah ada kerja kelompok. <laughs> kerja kelompok kelompok. Sakit hati nggak kalau ternyata dia sekelompok dengan cewek lain? Atau anda laki-laki? Ya, ah, itu ikhwan, ah, ikhwannya bagus banget. Sekelompok dengan cowok lain. Itu tangan udah dikepaling. Ya. Five, five hit combo nih. Nah, hilangkan rasa itu. Justru seharusnya Anda, Alhamdulillah, nggak satu tim sama dia. Kalau satu tim, ya Allah, berbunga lah nanti perasaan ini. Nah, jadi ketika ada kerja kelompok, tolong cari tim yang sejenis, ya, cewek sama cewek, cowok sama cowok. Kalaupun terpaksa, waduh, kota udah habis nih, ya gitu ya, udah dapat. Nah, cari yang cowok, cowok pun yang yang yang sama sekali kita nggak minat, Melihatnya aja enak misalnya begitu ya. Biarin aja, yang penting nggak ada rasa, nggak ada timbul rasa. Ya, sedangkan yang enak aja bisa jadi timbul rasa, apalagi yang sudah punya rasa. Ya, kecuali ya sudah dikelompokkan sama guru ya, itu udah udah berat untuk nolaknya ya kan. Soalnya urutan pakai nomor ganjil, yang ganjil sama yang genap. Pas pula nama Anda kepilih. <laughs> Waduh. Ya, jadi tolong jaga mata, jaga interaksi dan kalau pas ada kerja kelompok tolong menjauhi dia. Ya, Allah taala. Berarti jaga mata, jaga interaksi, jaga komunikasi ini ya. Ini ada pertanyaan bagus lagi Ustaz. Tapi ini sepertinya dari Ikhwan. Tulisannya. <laughs> Ustaz, saya sudah ingin menikah. Orang tua sudah mendukung. Akhwatnya sudah mau. Tetapi saya masih SMA. Wow. Insyaallah ya. Ini karena saya juga pengen tahu siapa orangnya. Ya. <laughs> Dan jika menikah SMA akan mengeluarkan saya dari sekolahan ya pihak sekolah akan mengeluarkan nah bagaimana solusinya Ustaz mau nikah apa sudah siap orang tua sudah setuju tapi kalau nikah bakal dikeluarkan dari sekolah ini kasus langka Kenapa langka? Di mana-mana Ustaz, saya pengen nikah, orang tua setuju. Akhwatnya nggak ada. <laughs> Ustaz, saya sudah nikah, akhwat tersedia. Orang tua nggak setuju. Misalnya gitu ya. Nah ini giliran apa? Akhwat udah mau, orang tua setuju, dia juga udah kepengen, sekolah tidak mengizin, mengizinkan. Jawaban saya, bacalah sebuah buku yang sangat bagus, tapi saya tidak sarankan Anda melakukan. Bukan melakukan apa, tapi maksud saya, belilah buku tersebut, bacalah, resapi, tapi jangan lakukan. Aneh ya? Apa itu? mereka yang rela membujang demi ilmu. Buku sangat makjelep, Mengisahkan perjuangan para ulama mereguk nikmatnya ilmu sampai tidak terlalu pusing memusingkan siapa jodoh saya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Al-Imam At-Tabari Nah itu baca itu Agar apa? Kita sedikit uh, mengurangi. mengurangi beban Karena apa? Ternyata ada beban yang lebih dahsyat daripada yang sekarang Anda rasakan Jangan bandingkan beban Anda dengan beban yang lebih kecil Lembek Bandingkan dengan perjuangan ulama dahulu. Betapa beratnya mengarungi masa tua tanpa pendamping, tanpa anak yang memapah. Berat. Nah, ketika Anda merasakan ujian, wah kalau gini, gini, itu bukan harus, ah, beli. Baca itu buku, barulah Anda sadar. Ujian yang sedang Anda alami sekarang masih segini. Dibandingkan dengan ujiannya para para ulama. Itu saja yang bisa jawab. Karena ini berkaitan dengan sekolah, saya nggak berani mencampuri. Ya, wallahu taala. Berarti mungkin alihkan fokus kita. Nah, alihkan fokus lah. Ngapal Quran, baca buku dan datang ngaji ya. ya. datang ngaji. Dan satu lagi ini, menikah tuh bukan hanya modal cinta, modal fikih, enggak. Ada yang lebih besar dari itu, apa itu? Tarbiyatul abna. Karena apa? Banyak orang yang menikah, dia menjadi bapak karena menghamili istrinya dan si ibu menjadi ibu karena melahirkan anak. Udah itu aja. Betapa dulu ibunda, ibunda kita di zaman dulu itu, mama kita, kalau kita sakit, ambil minyak sama bawang. Mama sekarang anaknya sakit, ambil eh, handphone, update status. Sayang lagi sakit ya, moga cepat sembuh ya, bunda doakan, cup cup cup. Hah? Apa gunanya? Belajar dulu tarbiyatul abna, masih luas ilmu itu masih luas, ya masih luas. Ya. Berarti sembari menyiapkan pernikahan, kumpulkan ilmu. Kumpulkan ilmu. Bukan hanya kumpulkan harta, ini kumpulkan ilmu. Nafkah juga penting, iya. tapi modal dan bekal untuk mengarungi bantara rumah tangga dan mendidik anak juga sebuah ilmu yang harus disiapkan dan itu tak kalah penting. Sehingga kami motivasi kepada teman-teman semua untuk datang ke pengajian karena di sini di Jogja surganya pengajian. Kata Ustaz tadi kalau tujuh hari pengajian, tujuh hari ada waktu kita di kalender itu 16 pengajian lebih ada ya. Nanti bisa dilihat jadwalnya di poster yang sudah disiapkan oleh panitia di luar, diambil, disebarkan, ditempel di sekolahnya masing-masing, di masjidnya masing-masing ya. Kita ramaikan majelis ilmu sebelum kita menikah, insyaallah ya. <laughs> oh iya untuk ikhwan yang bertanya tadi boleh mengambil hadiah tidak berani ya ngambil <laughs> tunjukkan laki-lakimu ya tadi yang Ikhwan bertanya ditaruh aja dekat pintu nanti ada yang ngambil itu <laughs> ini tafadhol bisa diambil ke depan Sepertinya tidak berani oh, mengambilnya menyembunyikan keikhlasan. Iya, iya. Apa <laughs> bu sekali iya, ya? Allah disembunyikan amalnya. Ya, nanti bisa diambil ya. Pokoknya saya harus tahu. <laughs> Kepo. ya, jadi eh, jazakallah khair Ustaz. Ini luar biasa sekali talk show kita. Atas izin Allah Subhanahu wa taala diberkahi, dilancarkan sampai dengan sekarang ini. Kita mulai sudah dari jam 9 tadi dan tidak terasa dua jam setengah sudah berlalu dan begitu melimpahnya faedah-faedah yang bisa kita dapatkan. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada teman-teman semua, ikhwan dan akhwat yang sudah menyempatkan hadirnya di kesempatan Ahad hari ini sehingga bisa meramaikan Masjid Agung Asyuhada ini dan sampai jumpa kembali di kajian Masjid R yang berikutnya. Ajak kembali teman-teman yang lainnya dan masih banyak tema-tema yang lebih menarik dan sangat istimewa tentunya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, memudahkan kita dalam setiap kebaikan dan senantiasa memberkahi dimanapun kita berada. Jazakumullah khair kami ucapkan kepada para pendengar Radio Muslim yang stay tune terus di streaming www.radiomuslim.com. Kami ucapkan semoga kita semua senantiasa diberikan taufik dan juga dimudahkan dalam setiap kebaikan. Ya, demikianlah kajian talk show kisah kasih di sekolah. Pada kesempatan pagi hari ini, kami selaku panitia mengucapkan permohonan maaf sekiranya dalam Pelaksanaan kajian ini terdapat banyak kesalahan dan kepada Allah kami mohon ampun dan kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada antum wa antuna, ikhwan akhwat, teman-teman semua, teman-teman SMA dan yang sudah lulus SMA yang masih tertarik dan mengikuti kajian ini dengan begitu antusiasnya.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 Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.